Kita hari ini bisa melanjutkan daurah kita pada hari yang kedua dari daurah muslimah yang ke-6 pada hari Ahad ini tanggal 7 Rabiul Akhir tahun 1424 Hijriah yang diadakan di Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Kepada ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengikuti daurah ini pada hari yang kedua yang mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dan saya juga dapat menyampaikannya sampai nanti sore sampai akhirnya daurah ini dan mudah-mudahan juga diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan kita juga diberikan kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan sehingga kita dapat berusaha untuk mengamalkannya kepada ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah pada daurah muslimah yang kedua ini, insya Allah yang saya akan sampaikan tentang ringkasan dari prinsip-prinsip dasar agama Islam yang sudah saya tulis makalahnya yang insya Allah sebentar lagi dibagikan. Sebelum saya jelaskan tentang prinsip-prinsip dasar agama Islam, saya ingatkan sekali lagi seperti yang saya sampaikan dalam mukaddimah daurah kemarin hari Sabtu. Saya sudah ingatkan bahwa kita daurah ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Karena dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka kita harus tahu adab-adab dalam talabul ilmu syar'i. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ada tujuh poin. Itu bisa dilihat oleh ibu-ibu dari yang sudah saya sampaikan kemarin. Adab dalam talabul ilmi yang dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah bin Mubarak rahimahumullah yaitu harus ikhlas karena Allah dalam kitab dan ilmu semata-mata karena Allah untuk mencari keredoan Allah SWT agar kita mendapatkan ilmu ini dan bisa kita mengamalkannya. Jadi kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita dengarkan baik-baik. Majlis ilmu ini namanya majlis zikir. Majlis zikir Nabi menyebutkan termasuk riyadul jannah, kebun-kebun surga. Majlis zikir ini termasuk majlis yang dihadiri oleh malaikat. Karena itu Ketika kita menuntut ilmu, kita harus perhatikan, kita hormati majelis ini. Kita harus hormati majelis ini karena ini majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh malaikat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang berkumpul di satu masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa humul malaikah wa humur rahmah ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jadi mereka membaca Al-Quran wa yatadarasunahu bainahum mempelajari di antara mereka melainkan akan dikelilingi oleh malaikat dan turun kepada mereka sakinah ketenangan dan Allah akan memasukkan mereka termasuk orang-orang yang berada di sisinya jadi orang yang menuntut ilmu mengkaji ilmu syar'i dan dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah di satu rumah dan rumah-rumah Allah, di masjid Allah, maka malaikat akan mengelilingi mereka. Dalam riwayat yang lain, malaikat itu mengepakkan sayapnya karena rizu kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Dalam riwayat yang lain disebutkan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Dalam riwayat Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang berkumpul ini dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan sakinah, ketenangan dan Allah akan tuliskan orang-orang tersebut yang hadir di majlis Allah, di majlis ilmu itu akan dituliskan termasuk orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan masalah ini. Yang kedua yaitu dengarkan baik-baik, perhatikan apa yang disampaikan. Majlis ini majlis yang lebih mulia dari seluruh majlis yang ada lebih mulia dari perkumpulan yang ada, lebih mulia dari rapat yang diadakan rapat apa saja bentuknya masih lebih mulia majelis ilmu. Kalau orang rapat bisa tenang semuanya, kenapa kita nggak bisa tenang ketika menuntut ilmu syar'i? Ketika kita rapat, mesti semua orang diam dan tenang. Dari perkumpulan apa saja, dari majelis apa saja, dari musyawarah apa saja, yang mulia ini majelis ilmu. Maka kita harus hormati majelis ilmu ini dengarkan baik-baik. Kemudian diam. Infak, diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol. Ngobrol masih ada waktunya dan ada tempatnya. Di masjid ini, di masjid Allah yang diajarkan ilmu syar'i, maka kita harus diam. Itu adab dalam majelis yang harus kita hormati majelis ini. Jadi diam dan tidak boleh ngobrol. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara, nanti ada waktunya. Kita diam sejenak dari pagi sampai sore ini untuk mendengarkan yang baik. Insya Allah bermanfaat untuk kita seumur hidup. Bermanfaat seumur hidup ilmu yang disampaikan ini. Kemudian yang keempat, yang harus diperhatikan lagi, yaitu kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Dari apa yang disampaikan itu, kita berusaha untuk memahami. Di samping kita dengarkan, kita diam, kita betul-betul perhatian kita tertuju kepada apa yang disampaikan. Karena kita ingin apa yang disampaikan itu kita bisa paham. Bukan sekedar ngaji nguping, bukan. Kita catat, kita ikat. Bagaimana kata Rasulullah, khairul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bagaimana juga kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, khairul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dicatat apa yang disampaikan. Supaya kita bisa mengulangi dan murajaah dari apa yang disampaikan dan kita bisa memahaminya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kita berusaha untuk menghafalkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan, kita berusaha untuk menghafalnya. Dan menghafal ayat, menghafal hadis lebih bermanfaat dari hafalan semua yang ada apakah itu menghafal syair atau yang lainnya yang lebih mulia dan lebih utama menghafal Al-Quran dan menghafal Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bisa hafal yang jelas-jelas haram, menghafalkan nyanyian atau musik, kenapa dia tidak hafalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih? Yang itu bermanfaat buat dia dunia dan akhirat. Karena itu berusaha untuk menghafal dari apa yang disampaikan. Dan kita harus punya target ibu-ibu dan akhwat harus punya target dari daurah-daurah yang diadakan ini meskipun kita tidak adakan kajian dalam bentuk hafalan biasanya di daurah ikhwan atau daurah yang lain kita ada PR untuk hafalan apakah hafal ayat-ayat tertentu atau hafal juz amma atau yang lainnya nah sekarang kalau memang tidak ada kita berusaha dan saya termasuk menganjurkan kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian untuk punya target. Jadi hafal minimal juz amma itu hafal. Kalau sudah hafal berusaha untuk meningkat lagi kepada yang lainnya. Dan itu sangat manfaat buat kita. Dan tidak ada penghalang untuk menghafalkan Quran. Apakah dia sudah nikah, apakah dia sudah punya anak, itu tidak tidak ada penghalang. Kalau kita berkeinginan keras, insya Allah Allah akan mudahkan. Kemudian yang keenam yaitu kita berusaha untuk mengamalkan karena ilmu ini untuk diamalkan bukan koleksi ilmu. Setiap daurah-daurah yang diadakan atau kajian-kajian yang diadakan tujuannya supaya dari apa yang disampaikan itu bisa kita mengamalkan. Karena Allah akan memberikan ganjaran dari apa yang kita amalkan. Di dalam Al-Quran tidak ada jazaan limakan ya'lamun, tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada Allah membalas apa yang kamu ketahui, tidak ada. Yang ada jazaan dimakan ya'malun. Allah akan membalas apa yang kamu amalkan. Allah akan memberikan ganjaran dan akan menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman di dalam surah al dukhan Allah berfirman dalam surah Al-Zukhruf, Allah berfirman, "Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i ini. Dengan syarat dia ikhlas karena Allah dan dia istiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i ini termasuk orang-orang yang terhindar dari lanat Allah dan orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i termasuk orang-orang yang terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian. Karena orang-orang yang tidak beriman, tidak berilmu dan tidak mengamalkan termasuk orang-orang yang paling merugi di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh sangat merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu syar'i yang sudah disampaikan, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang yang terhindar dari anak Allah. Kemudian yang ketujuh dari apa yang disampaikan dari ilmu syar'i ini, ya kita berusaha untuk mendakwahkan dengan keterbatasan ilmu yang ada pada ibu-ibu dan akhwat, ya sampaikan kepada keluarga. Itu yang kita mampu, itu yang kita sampaikan. Kita diwajibkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Sebab itu kewajibannya para nabi, rasul, dan para pengikut yang mewariskan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Artinya untuk mendakwahkan secara luas kepada kaum muslimin tanggung jawab para dai, tanggung jawab para ustaz yang mereka harus belajar terus tidak boleh berhenti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun kewajiban bapak, ibu-ibu dan akhwat kalian yang menyampaikan kepada keluarga minimal kepada suaminya dan kepada anaknya. Setelah itu kepada saka ade orang tua dari apa yang sudah disampaikan dan sudah dipahami itu disampaikan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ilmu yang sudah kita peroleh, ilmu yang sudah kita kaji, kita berusaha untuk mendakwahkan dan apa yang kita dakwahkan yang ikhlas karena Allah dan orang itu dapat petunjuk, kita akan dapat pahala. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Barang siapa yang menunjuki seseorang atas kebaikan, maka seperti dia mengamalkannya. Jadi dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjuki seorang atas kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang-orang yang mengikutinya tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Jadi fadilahnya sangat besar. Dan kita berusaha kalau kita dapat hidayah, kita dapat petunjuk, kita mengikuti sunnah, kita juga berusaha mengajak orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut bagaimana supaya saudara kita, family kita mengikuti kebenaran ini, mengikuti sunnah ini, mengikuti akidah yang hak ini, mengikuti manhaj salaf ini. Itu yang harus kita usahakan, kita dakwahkan dengan cara yang baik supaya dia dapat hidayah dari Allah SWT. Kalau kita ingin masuk surga, maka saudara kita pun ingin masuk surga. Suami ibu-ibu pun ingin masuk surga, anak ingin masuk surga, maka kita dakwahkan dari apa yang sudah kita ketahui dari yang hak ini sehingga kita selalu diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan ganjaran dari apa yang kita sampaikan. Kepada ibu-ibu dan akhwat peserta daurah muslimah yang keenam, ini tentang adab dalam talabul ilmi dan perhatikan untuk seumur hidup kita tentang adab talabul ilmi ini. Di mana saja kita berada, kita berusaha untuk melaksanakan adab ini dan yang perlu diingat lagi bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Ibadah kita perlu ketenangan, perlu khusyuk, dan juga ibadah ini kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saya yang menyampaikan maupun ibu-ibu yang mendengarkan ingin ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dari kajian-kajian ini sia-sia dan itu rugi buat kita, rugi juga buat semuanya. Artinya membuang waktu, membuang tenaga, membuang uang kalau sampai kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perhatikan, kita ini menuntut ilmu ibadah karena Allah dan saya menyampaikan pun ibadah karena Allah. Karena itu kita perhatikan baik-baik dan kita jaga tentang ibadah ini supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian dan akhwat dan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Saya akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar agama Islam yang saya sudah tulis dan ini saya ringkas dari tulisan saya. Saya akan bacakan satu persatu dan saya akan jelaskan insya Allah. Yang pertama, dari ringkasan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Yang pertama, yaitu kita wajib mensyukuri nikmat Allah atas Islam yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Jadi yang pertama, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah telah menunjuki kita di atas Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita dilapangkan dada kita untuk menerima Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah memberikan cahaya Islam kepada kita Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman dalam surah Al-An'am yang bawa mushaf Al-Qur'annya itu dilihat. Yang bawa mushaf Al-Qur'an dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 125 Allah berfirman فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125 Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Disaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam ini. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita bersyukur kepada Allah atau kita ditunjukin oleh Allah yang tadinya ada di antara kita yang orang tuanya kafir kemudian diberikan hidayah anaknya ini kemudian dia masuk Islam ini kita bersyukur kepada Allah SWT kita mendapatkan cahaya dari Allah dengan hidayah Islam ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 22 dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 22 Allah berfirman Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Allah sama dengan orang yang keras hatinya, membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya, yang telah keras hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita diberikan hidayah Allah, dilapangkan dada kita, diberikan cahaya diberikan petunjuk untuk menerima Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bandingkan nikmat Islam ini yang besar yang Allah karuniakan kepada kita dengan orang-orang yang tidak diberikan hidayah. Orang-orang yang tidak diberikan hidayah yaitu orang-orang yang tetap dalam kekafiran sampai matinya. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dalam hidup ini. Orang kafir itu adalah orang-orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Dan mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kal an'am seperti binatang ternak. Kemudian mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Di antara mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari api neraka orang-orang kafir itu mereka yang masih dalam keadaan kafir dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan mereka menurunkan Al-Qur'an kemudian juga mengutus nabi, tapi mereka tidak mau. Dengan sebab itu karena mereka masih dalam keadaan kafir, dimasukkan dalam neraka, atau dalam neraka. Nah, mereka ingin minta eh, mereka minta kepada Allah supaya mereka bisa keluar dari api neraka dengan menebus sepenuh bumi emas supaya bisa dikeluarkan dari api neraka. Tapi tidak bisa. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, innalladzina ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 91 sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Artinya mereka tidak akan diterima sepenuh bumi emas walaupun dia menebus diri mereka dengan emas sebanyak itu. Bagi mereka siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh pertolongan. Jadi orang-orang kafir itu ingin menebus dirinya supaya dikeluarkan dari api neraka dengan sepenuh bumi emas, tapi tidak bisa. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dan yang seperti itu, sepenuh bumi emas ditambah lagi dengan yang seperti itu, tetap tidak bisa. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'hu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbil minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau seandainya mereka memiliki sepenuh bumi apa yang ada padanya dan yang sepertinya untuk menembus dari azab hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi mereka berusaha untuk keluar dari api neraka tapi tidak bisa keluar kata Allah. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum minha wa lahum muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka tapi mereka tidak bisa keluar dari api neraka dan mereka mendapatkan azab yang tetap dan kekal dan abadi. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah kita diberikan hidayah Islam. Karena bagaimana kalau seandainya ditakdirkan seperti mereka, naudzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Kita bisa lihat orang-orang kafir dan masuk orang kafir, mereka disiksa oleh Allah di kuburnya dan mereka disiksa oleh Allah neraka selama-lamanya dan khalidan dan fiha abada. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka tetap tinggalnya atau mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal dalamnya selama-lamanya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kewajiban kita atas karunia yang kita terima yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian ittiba mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Yang dengan hal itu semuanya kita akan menjadi muslim yang benar. Jadi untuk bisa mensyukuri nikmat Allah ini, maka kita harus menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, dia ya termasuk muslimah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik dan juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Hadis ini diriwayatkan juga dari sahabat Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Husain bin Ali dengan sanad yang sahih radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini juga bisa dilihat dalam kitab Sahih Jami' Al-Saghir. Jadi sini sahih. Tidak ada tambahan muslimah. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tidak ada tambahan muslimahnya. Jadi menuntut wajib atas setiap muslim. Kalau disebut muslim, kita termasuk muslimah. Karena ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan tentang laki-laki, tapi terkena juga kepada wanita. Seperti tentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, dan yang lainnya. Wajibnya zakat. Semua kitab ayat ini untuk laki-laki, tapi terkena juga kepada wanita. Selanjutnya, muslim yang sejati adalah muslim yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga serta ibadah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menjadi muslim yang benar, maka ia harus menuntut ilmu syar'i ia harus belajar agama Islam karena Islam adalah ilmu dan amal saleh. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa keduanya. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah, dalam surah As-Saff, dan dalam surah Al-Fatah. Dalam surah At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq" liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 33 Allah berfirman, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi di dalam tafsirnya Taisiru Karim rahman fi tafsiri kalamil mannan beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk bil huda. Huda yang dimaksud di dalam ayat itu adalah al-ilmu. Huda yaitu petunjuk dalam ayat itu yang dimaksud al-ilmu syar'i. Kemudian wadinil haq yang dimaksud dengan dinil haq yaitu al-amalu salih. Al-amalu salih amal soleh. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Bahwa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi seorang muslim, muslimah, dia wajib menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amal soleh. Kemudian Dilanjutkan ayat itu liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan tampakkan Islam ini atas atas seluruh agama yang ada. Jadi kalau umat Islam mengikuti Rasulullah SAW, ketiba ke Rasulullah, dia betul-betul mempelajari Islam ini dengan benar dari sumbernya yang asli dari yaitu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian mereka mengamalkannya maka umat Islam ini akan diberikan izzah oleh Allah, diberikan kemuliaan, diberikan kejayaan, dimenangkan atas seluruh agama yang ada. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak tidak senang. Tapi kenyataan yang ada umat Islam ini jauh dari kemuliaan, mereka dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh orang-orang kafir, Disebabkan karena mereka jauh dari agama. Disebabkan karena mereka tidak menuntut ilmu syar'i. Kita bisa lihat orang yang belajar ilmu syar'i yang benar dengan yang tidak lebih banyak yang tidak. Yang ilmu paling hanya ratusan. Yang tidak belajar itu jutaan. Yang tidak belajar ilmu syar'i, yang tidak ilmu syar'i ini jutaan manusia. Jadi kalau mereka semua belajar yang benar, maka Allah akan memberikan izzah, memberikan kemuliaan, memberikan kejayaan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi Islam dasarnya ini ilmu. Makanya ilmu lebih dahulu. Seperti ayat dalam Al-Quran di dalam surah Muhammad. Ayat 19 Allah berfirman, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam Artinya ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Di dalam Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari disebutkan oleh beliau bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian dibacakan ayat ini atau dituliskan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diberikan kenanya Allah. di ilmu lebih dahulu. Dan ilmu ini sangat penting bagi kehidupan kita. Pentingnya ilmu syar'i bagi muslim dan muslimah dalam kehidupan. Kita dan anak-anak kita akan tetap senantiasa ditambah ilmu, hidayah, dan istiqomah di atas ketaatan bila kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh juga dianggap remeh. Kita akan tetap berada di atas as-sirat al-mustaqim yang kita minta setiap hari, ihdinas sirat al-mustaqim, sirat alladziina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kita ditunjuki di atas as-sirat mustaqim. Jadi kita akan tetap berada di atas asyirat al-mustaqim bila kita selalu menuntut ilmu syar'i dan kita beramal soleh. Kalau kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, bukan mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Iman kita akan terus berkurang dengan sebab ketidaktahuan kita tentang Islam. Ketidaktahuan kita tentang kufur, tentang iman, tentang syirik, serta banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi bukan mustahil bahwa iman kita atau Islam kita ini terancam bahaya apabila kita tidak menuntut ilmu syar'i. Karena akan berkurang iman kita akan berkurang kalau kita tidak menuntut ilmu. Ilmu kita akan berkurang, amal kita juga akan berkurang. Kemudian yang masuk apa? Ya, yang masuk syubhat. Yang masuk dosa. Yang masuk yang lainnya ke dalam hati kita. Kalau kita tidak isi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, maka yang akan datang ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita tidak isi dengan ketaatan, yang datang kepada kita maksiat. Jadi kalau kita tidak mengamalkan amal taat, yang dilakukan amal maksiat atau amal yang sia-sia. Makanya menuntut ilmu syar'i ini sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ya, saya ulangi, orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Mereka yang paling bahagia. Bagaimana tidak dikatakan bahagia? Mereka yang mereka tuntut, yang mereka cari, selama mereka itu ikhlas karena Allah, yang mereka dengar, yang mereka baca, yang mereka kaji ayat Al-Quran, yang mereka kaji hadis Nabi SAW, yang mereka kaji adalah pemahaman orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu para sahabat Ridwanullah Ismail. Bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Jadi orang yang menuntut ilmu syari adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Dan menuntut ilmu syari ini jalan yang akan membawa seseorang ke surga. Kalau orang ingin masuk surga, maka dia harus menempuh jalannya, yaitu jalannya dengan menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menuntut ilmu syar'i akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan jalan menuju surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu-ibu sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perbedaan antara ilmu dengan harta itu sangat banyak perbedaannya. Kalau ilmu datangnya dari Allah, kemudian ilmu ini warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja. Semakin kita menuntut ilmu, semakin tenang. Tapi orang semakin banyak hartanya tidak akan mengalami ketenangan. Ilmu akan membawa kepada ketundukan dan tawadhu. Sedangkan harta, orang semakin banyak harta, dia semakin sewenang-wenang dan melewati batas. Ilmu akan membawa seseorang kepada kesempurnaan, sedangkan harta tidak akan membawa kepada kesempurnaan. Ilmu akan membawa orang kepada surga, sedangkan harta tidak demikian. Dan itu banyak. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang perbedaan antara ilmu dengan harta ini kurang lebih ada 30 perbedaan. Karena itu yang kita kejar bagaimana kita mendapatkan ilmu syar'i dan kita bisa mengamalkannya. Dan kita juga harus berusaha untuk belajar bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena itu setiap hari jangan kita lupa berdoa sesudah selesai sholat subuh kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan hadis ini terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi kita setiap hari minta kepada Allah, Nabi selalu membaca setiap selesai sholat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Kemudian juga Nabi saw Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله aku berlindung pada engkau Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa ya Allah aku berlindung pada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha dari hati yang tidak khusyuk wa min nafsin la tashba dari nafsu yang tidak pernah puas wa min da'watin la laha dan dari doa yang tidak dikabulkan.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 Doa-doa ini nanti bisa dilihat dalam buku doa yang saya tulis doa dan wirid dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita dalam ilmu ini bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua dari prinsip dasar Islam ini yaitu tentang yang A pengertian Islam, yang kedua tentang tingkatan Islam. Pengertian Islam Islam secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Definisi Islam ialah al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan dan mentaatinya serta berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang dikatakan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan bahwa Islam itu Al-Islam lillahi bitauhid. Islam adalah menyerah diri, tunduk, patuh kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bi dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini disebutkan dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Jadi Islam menyerah diri kepada Allah dalam tauhid. Yang nanti insya Allah saya akan jelaskan bahwa Islam itu adalah asasnya tauhid. Islam itu asasnya tauhid. Jadi tidak ada Islam tanpa tauhid. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini asas dari Islam mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian tunduk patuh kepadanya dengan taat jadi tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Jadi umat Islam ini mereka harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada artinya keislaman mereka kalau mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Artinya hanya dengan modal Islam saja kemudian mereka melakukan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Itu justru mereka diancam untuk masuk neraka. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu kafir tidak. Tapi dengan dia berbuat dosa dan maksiat akan terus berkurang imannya. Dan bukan mustahil iman itu akan hilang dari dirinya. Kalau dia terus banyak berbuat dosa dan maksiat. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk ditaati. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati. Karena itu orang yang taat kepada Rasulullah SAW maka dia dijamin masuk surga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Muslim dan muslimah yang taat kepada Rasulullah dijamin masuk surga. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepada aku, maka adalah orang yang enggan. Hadis ini sahih dari oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang taat akan dijamin masuk surga. Orang yang taat akan dirahmati oleh Allah. Orang yang taat akan diberikan kebahagiaan Orang yang taat akan diberikan kemenangan. Dan masih banyak lagi keutamaan dari taat kepada Allah dan Rasulnya yang Allah perintahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya yuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ul amri minkum. Jadi wahai orang beriman taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan ulul amri di antara kamu. Kemudian Islam juga berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi nggak bisa disatukan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Yang nanti saya akan jelaskan pada poin-poin berikutnya. Bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Nanti di poin yang kelima. Jadi berlepas diri, Islam itu berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini sejak awal ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal Sejak Nabi mulai dakwah ini Nabi sudah tanamkan bahwa Islam itu mentauhidkan Allah, bahwa Islam itu wajib tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa orang Islam itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik, bahwa orang Islam wajib berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Jadi nggak ada yang namanya bersatu antara Islam dengan kekafiran. Tidak ada persaudaraan antara Islam dengan kafir. Tidak ada waris mewariskan antara Islam dengan kafir selama-lamanya. Dan tidak ada perkawinan antara Islam dengan kafir selama-lamanya. Tidak ada. Kalau ada seorang wanita yang dikawini oleh orang kafir, maka pernikahannya tidak sah dan batal. Tidak sah. Karena tidak boleh menikahi orang-orang kafir selama-lamanya. Dan itu juga tidak ada waris mewariskan. Umpamanya anaknya muslim, bapaknya kafir. Tidak ada waris mewariskan. La yaitul muslimul kafira wal kafirul muslimah kata Rasulullah. Tidak boleh mewariskan orang kafir, mewariskan orang muslim tidak boleh. Muslim juga tidak boleh mewariskan orang kafir. Kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, maka si anak tidak mendapatkan hak waris. Ini ketentuan dari syariat Islam. Jadi nggak bisa disatukan antara Islam dengan kafir selama lamanya tidak bisa. Yang nanti saya akan tegaskan poin ini pada poin yang kelima. Jadi Nabi sudah mengajarkan sejak awal, sejak awal Nabi ajarkan bahwa Islam itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan berlepas dari kesyirikan. Jadi kita harus mengingkari semua yang disembah oleh orang-orang kafir. Kita harus mengingkari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Harus kita ingkari. Orang yang berbuat syirik akbar, ya kita harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari kekufuran, mengingkari kekafiran, mengingkari kesyirikan. Ini harus kita ingkari. Kita berlepas diri. Kalau seandainya orang tuanya kafir, bapaknya dan ibunya kafir, anaknya Islam, bagaimana? Kita diperintahkan oleh Allah tetap yang namanya orang tua disuruh kita bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Di dalam surah Luqman, Allah berfirman seandainya keduanya, kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, jangan kamu taat. Jangan kamu taat. Mengajak kepada apa yang kamu sudah, sudah punya ilmu, jangan kamu taat. Tapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan bergaulah kamu dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Jadi ini diriwayatkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dan dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin. Sa'ad bin Abi Waqqas Ketika masuk Islam, ibunya tidak senang. Saat termasuk anak yang berbakti pada orang tuanya. Ibunya tidak senang. Kemudian ibunya mogok makan. Jadi yang pertama kali mengadakan mogok-mogok ini orang kafir. Orang Islam tidak boleh niru orang-orang kafir. Ya, mogok makan, mogok kerja, mogok apa lagi. Itu dari orang-orang kafir. Bukan dari orang Islam. Kemudian ibunya tidak mau makan. Sehari tidak mau makan, kemudian saat berusaha untuk mengajak ibunya makan sampai disuapi, tetap tidak mau. Ibunya ingin saat keluar dari Islam. Saat sebagai anak ingin berbakti kepada orang tuanya, tapi juga dia tidak ingin keluar dari Islam. Terus seperti itu digoda saat supaya saat keluar dari Islam. Kemudian Akhirnya saat diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti ibunya. Kemudian turun ayat yang terdapat dalam surah Rahman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kemudian saat mengatakan, "Wahai ibu, kalau seandainya ibu punya 100 nyawa keluar satu persatu agar saya keluar dari Islam, saya tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, nyawa itu satu persatu keluar, artinya ibu masih punya hidup lagi, mati, hidup lagi, tetap saya tidak akan keluar dari Islam ini. Artinya ini ditanamkan Rasulullah tentang barok, berlepas diri terhadap kekufuran, dan berlepas diri dari kekafiran, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Tetap tidak boleh taat. Meskipun orang tua kita sendiri, Meskipun orang tua itu tidak boleh mengikuti mereka. Bahkan kita mengajak mereka supaya mereka masuk ke dalam Islam. Atau saudara kita sendiri, kalau mereka kafir, kita ajak dia supaya masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau, maka tidak ada lagi persaudaraan. Untuk ibu dan ayah tetap disuruh kita untuk berbuat baik. Karena itu perintah dari Allah dalam Al-Quran. Karena dia yang melahirkan, dia mengurus, tetap kita disuruh berbuat baik dan kita berusaha untuk mengajak dia supaya dia masuk ke dalam Islam. Di Islam itu seperti itu dan ini harus dijelaskan karena sekarang ini sudah rancu orang aku Islam tapi ikut cara-cara agama Yahudi, agama Nasrani sampai tidak jelas dia Islam atau bukan. Dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, cara makannya, rumah tangga jelas Sampai orang bingung apakah dia Islam atau dia kafir. Jadi kita harus ada perbedaan, harus ada perbedaan yang jelas, furqan. Harus ada furqan, pembeda antara muslim dengan kafir, antara mukmin dengan musyrik. Harus ada kejelasan. Karena itu kejelasan ini dengan kita belajar dan menjelaskannya kepada umat Islam, begini Islam ini. Jadi banyak orang-orang yang belum tahu tentang definisi Islam. Jadi Islam itu yaitu mentauhidkan Allah, taat kepada Allah Rasulnya dan berlepas diri dari kesyirikan. Jadi nggak ada persaudaraan antara muslim dengan kafir tidak ada persaudaraan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Mukmin yang bersaudara, dengan orang kafir tidak mukmin yang bersaudara. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Selanjutnya yang B dari poin yang kedua tentang pengertian Islam, yang B tentang tingkatan Islam. Bahwa Islam pertama rukun Islam itu ada lima. Rukun Islam ada lima, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menegakkan salat. Kemudian mengeluarkan zakat. Membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan haji ke Baitullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dibangun Islam ini atas lima perkara. Yaitu bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan Islam. Rukun Islam itu lima. Ini ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang masuk bagian dari rukun rukun Islam. Dan ini wajib kita laksanakan. Ya, salat, itu harus kita laksanakan yang lima waktu pada waktunya sesuai dengan contoh Rasulullah. Kemudian kita laksanakan dengan khusyuk dan dilaksanakan dengan berjamaah. Untuk laki-laki diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Untuk laki-laki diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Adapun untuk perempuan yang terbaik bagi mereka sholat di rumah mereka. Bagi wanita, Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi, rumah mereka lebih baik buat mereka. Masjid Nabawi mempunyai keutamaan seribu kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Masjid Nabawi punya keutamaan seribu kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Tapi tetap Nabi mengatakan kepada para sahabat wanita, wabuyutuhunna buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Mereka sholat di rumahnya itu lebih baik daripada mereka sholat di masjid. Kalau mereka mau sholat di masjid tidak boleh suami melarang. Kalau mereka mau sholat di masjid kata Nabi tidak boleh suami melarang. Tapi dengan ketentuan, dengan syarat mereka menutup auratnya seluruhnya kemudian tidak memakai wang wangian dan tidak menimbulkan fitnah dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Tapi kalau diikuti hadis Nabi itu yang terbaik buat dia. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kemudian membayar zakat. Zakat ini wajib dikeluarkan yang nanti saya akan jelaskan tentang kemudahan Islam bahwa zakat itu dikeluarkan setelah mencapai nisab dan mencapai haul Kemudian puasa di Ramadan diwajibkan oleh Allah setahun sekali. Kemudian menaikkan haji ke Baitullah ini hukumnya wajib dan wajibnya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan dasar firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah berfirman walillahi ala النَّاسِ حِجُّ bait man اسْتَطَاعَ ilaihi sabila." وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Dan wajib atas manusia untuk menunaikan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada sekalian alam ini. Dan Nabi menyuruh untuk segera menunaikan ibadah haji, tidak boleh ditunda. Dan orang yang menunda menunaikan ibadah haji sampai dia mati dalam keadaan tidak menunaikan ibadah haji kata Umar bin Khattab radhiyallahu an maka orang yang tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani matinya seperti Yahudi atau Nasrani karena itu Nabi menyuruh segera untuk menunaikan ibadah haji selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu tingkatan iman iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan dan malu termasuk bagian daripada iman. Nabi bersabda bahwa al-imanu sittun dalam riwayat yang lain sab'una syu'bah lebih daripada 70 cabang. Kemudian yang paling tinggi a'laha atau afdaluha la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah. Kemudian wa'adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada iman. Nabi menyebutkan bahwa iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu itu bagian daripada iman. Kemudian rukun iman ini ada enam. Rukun iman ini ada enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasulnya, dan iman kepada hari akhir, iman dan iman kepada kodok dan qadar baik dan buruk. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman Nabi menjawab al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi وتؤمن بالقدر خير أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Iman itu kau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. dan iman kepada qadar yang baik dan buruk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tingkatan iman atau rukun iman. Kemudian yang ketiga dari tingkatan Islam ini yaitu tingkatan ihsan. Ihsan memiliki satu rukun yaitu sabda Nabi Al-ihsan an ta'budallah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Jadi ihsan itu bisa terukun kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Dan yang perlu diingat bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin melihat Allah, Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Nabi Muhammad SAW juga demikian tidak melihat Allah. Karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi telah melihat Allah maka dia telah dusta dengan dusta yang besar. Dia bohong dengan bohong yang besar. Artinya Nabi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Dan apabila dia masuk ke dalam surga, dia akan melihat Allah dan ini kenikmatan yang besar sesudah orang itu masuk surga dia akan melihat wajah Allah dan itu menyebutkan nikmat yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan juga tambahan. Ketika ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, apa tambahannya? Ru'yatullah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Yunus. Dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin ila rabbiha nadhirah." Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri dan mereka melihat wajah Allah SWT. Jadi ini tentang uh, ihsan. Jadi ihsan itu seperti melihat Allah, tapi dia tidak melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia ini. Nanti di akhirat mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai di sini dulu, kita istirahat sebentar 10 menit. Setelah itu saya lanjutkan lagi. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه kita lanjutkan أما بعد kita lanjutkan dari prinsip prinsip dasar agama Islam. Kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu khasa'is agama Islam, khasa'is dinil Islam, karakteristik agama Islam. Khasa'is dinil Islam atau karakteristik agama Islam. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Azza wa Jalla Sesungguhnya Allah Azza wa Jal lebih mengetahui tentang hal-hal yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Dalilnya surah Al-Mulk, "Ala yang man khalaq wa huwa latiful khabir." Ketahuilah bahwa Allah lah yang mengetahui apa yang Allah ciptakan dan Dia Maha lembut dan maha mengetahui. Artinya Allah menciptakan makhluk ini dan Allah mengetahui tentang apa-apa yang membawa kepada kebaikan bagi hamba-hambanya, yang membawa maslahat bagi hamba-hambanya, yang membuat mereka tenang, yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka jaya, yang membuat mereka selamat dunia dan akhirat. Allah yang Maha Tahu. Jadi Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia ini. Jadi Allah yang Maha Tahu. Makanya dalam Islam ini nggak ada yang namanya kontradiksi. Tidak ada. Karena jalan Islam semuanya maslahat untuk seluruh makhluk. Bermanfaat untuk seluruh makhluk. Karena itu Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmatan, bukan rahmatan lil Arab. Bukan rahmat untuk orang Arab saja, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat atas sekalian alam ini. Jadi alam ini dan dunia ini ini akan damai dan sentosa apabila mereka mengikuti agama Islam, mereka masuk ke dalam Islam ini. Kemudian yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang awal kejadian manusia seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian juga tentang akhir kehidupannya Allah jelaskan dalam surah Taha ayat 55. Kemudian juga tentang tujuan diciptakan jin dan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga surah-surah yang lainnya Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini menjelaskan semuanya, sedangkan agama yang lain tidak. Kemudian yang ketiga dari poin yang ketiga ini Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia selama-lamanya. Jadi Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal, Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena itu kita disuruh oleh Allah menghadapkan kepada agama fitrah. Dalam surah Rum ayat 30 Allah berfirman fa'aqim wajhaka lid dini hanifan" فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus yang Allah menciptakan manusia di atasnya yang demikian yang tidak ada perubahan dalam agama ini tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui jadi fitrat Allah yang fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang demikianlah ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya yang tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia eh, zalika dinul qayyim yang demikianlah agama yang lurus walakin aktsaran nasi la ya'lamun tapi kebanyakan manusia tidak tidak mengetahui. Jadi agama Islam ini agama fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Dan agama Islam tidak akan bertahan dengan akal manusia selama-lamanya. Tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia selama-lamanya. Kemudian yang keempat, Islam memperhatikan akal dan mengajak berpikir. Mencela kebodohan, mencela taklid buta, dan kelalaian dalam berpikir. Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 9 itu Allah berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya tidak akan sama selama-lamanya. Kemudian juga dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa al laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sampai akhir ayat, di ayat 190 dan selanjutnya. Islam memperhatikan masyarakat dan mengajak mereka untuk berpikir Islam mencela kebodohan. Islam mencela taklid buta dan kelayan dalam berpikir. Kemudian yang kelima, Islam adalah akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Islam sempurna dalam akidah dan ajaran-ajaran syariatnya. Jadi Islam mencakup seluruhnya. Ya, bukan hanya akidah saja, dia mencakup akidah, mencakup syariat, mencakup akhlak dan semuanya. Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Semua diatur oleh Islam ini. Tidak ada satupun yang tidak diatur, semua diatur oleh Islam. Sampai tentang tata cara buang air pun diajarkan oleh Islam. Tentang tata cara buang air yang tidak diajarkan oleh agama yang lain di muka bumi. Ketika orang-orang musyrik bertanya kepada Salman radhiyallahu an, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu? Sampai tentang tata cara buang air, Jawab oleh Salman ajar. Iya. Artinya Nabi kami mengajarkan semuanya segala sesuatu. Sampai tentang masalah tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kalau tentang buang air diajarkan oleh Rasulullah, apalagi tentang tauhid, tentang akidah, tentang bagaimana beribadah kepada Allah, tentang rumah tangga, tentang politik, tentang yang lainnya, nggak mungkin Rasul tidak mengajarkan kepada umatnya, nggak mungkin. Jadi kalau masalah buang air diajarkan, apalagi bicara soal masalah politik, apalagi bicara soal masalah rumah tangga, diajarkan semuanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebab lafadznya ini kulla Ya, Salman ditanya oleh orang-orang musyrik, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Faqala ajal. Rawahu Muslim. Jadi orang-orang musyrik berkata kepada Salman, "Apakah nabi kamu mengajarkan segala sesuatu?" Seluruh aspek kehidupan ini, Sampai tentang tata cara buang air dijawab oleh Salman radhiyallahu anhu. Kalau tentang buang air diajarkan, apalagi yang lebih penting daripada itu. Tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj, tentang masalah ibadah, tentang masalah politik, tentang masalah yang lain. Gak mungkin Nabi tidak mengajarkan. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang nanti kita akan bahas bahwa Islam ini sudah sudah sempurna nanti di poin selanjutnya. Kemudian juga selanjutnya bahwa Islam adalah ilmu syar'i. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Dan ilmu akan mengangkat orang-orang yang memilikinya ke derajat yang paling tinggi. Dalilnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, ya kita menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan ikhlas dan belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar dengarkan ceramah, ya, belajar mengkaji Al-Qur'an, sunnah menurut pemahaman para sahabat. Bukan bukan sekedar ngaji nguping bukan. Belajar mengkaji. Kaji kitab-kitab dari para ulama sunnah, bahas dan pahami isinya. Itu akan menambah ilmu kita yang bermanfaat, menambah iman kita dan menambah amal kita. Jadi ilmu akan mengangkat derajat seseorang, sedangkan harta tidak akan mengangkat derajat seseorang. Mungkin dalam pandangan masyarakat, sepertinya dia terangkat, pada hakikatnya tidak. Yang terangkat betul-betul dimuliakan dan diangkat derajatnya Allah, Allah sebutkan dalam ayat ini tegas, wahyu, yaitu orang yang beriman dan berilmu, bukan orang yang berharta. Orang yang beriman dan berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saya tegaskan lagi tentang masalah ilmu ini sangat penting karena ukuran di masyarakat bukan ilmu, harta. Kalau orang punya harta yang banyak, punya fasilitas, punya mobil, punya kendaraan, punya kedudukan, punya jabatan dihormati. Padahal itu semu. Kebahagiaan yang semu. Kalau seandainya ditakdirkan Allah dia tidak punya jabatan, sudah pensiun nggak akan dihormati oleh orang. Kalau ditakdirkan Allah, dia hancur hartanya nggak akan dihormati oleh orang. Kalau ditakdirkan oleh Allah, dia pailit, bangkrut, tidak akan dihormati oleh orang. Jadi ukuran masyarakat itu salah. Makanya ini harus diluruskan. Penilaian mereka, penilaiannya seperti orang-orang materialistis. Ukurannya materi, bukan ukurannya kepada agama dan ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat kepada orang-orang yang berilmu itu yang diangkat dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu makanya ketika ada seseorang yang dia mengeluh ada seseorang anak mengeluh kepada ibunya dia cacat dia diremehkan oleh orang dan dicela kemudian kata ibunya kamu tuntut ilmu kamu belajar ilmu syar'i kamu nuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan mengangkat kamu. Akhirnya dia belajar terus. Belajar, belajar, belajar sampai dia menjadi ulama. Semua orang menghormati dia. Karena ilmunya, orang tidak lagi yang mencela dia. Karena ilmunya bermanfaat untuk dia, untuk keluarganya, untuk masyarakat, dan untuk umat bermanfaat. Jadi ilmu ini akan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Sedangkan harta tidak kita bawa sampai kita meninggal dunia. Harta yang kita miliki milik kita sekarang ini. Kita meninggal bukan milik kita lagi. Tapi kalau ilmu tetap akan mendapatkan ganjaran selama kita mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada umat, selama itu kita akan mendapatkan ganjaran. Harta itu akan bermanfaat apabila diinfakkan, disodakokan dengan ikhlas sesuai dengan jalan syariat itu akan mendapatkan ganjaran. Tapi kalau seandainya dia hanya berbangga dengan harta saja, justru dia akan merugikan dia dunia dan akhirat. Jadi Islam ini adalah agama ilmu. Yang dimaksud ilmu syar'i. Ya ilmu syar'i yang harus kita tuntut lebih dahulu. Kalau ada orang mengatakan bagaimana dengan ilmu yang lain? Ilmu yang lain wajib kifayah. Jadi ilmu harus dibedakan antara yang fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu syar'i ini, kita menurut ilmu syar'i yang sekarang kita kaji ini, ini fardu ain. Setiap muslim dan muslimah wajib yang menuntut. Tapi tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang pertanian, tentang yang lainnya, yang maslahat buat umat, tetap ini adalah fardu kifayah. Sebagian orang menuntut, yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi mereka yang belajar ilmu yang wajib kifayah, tetap mereka harus tetap wajib belajar fardu ain. Semua yang belajar tentang ilmu yang fardu kifayah, tentang teknologi, ya tentang uh, kedokteran atau yang lain, mereka wajib belajar ilmu syar'i, wajib. Wajib mereka belajar ilmu syar'i. Jadi apakah dia orang awam, apakah dia intelektual, apakah dia tidak punya gelar, apakah dia punya gelar profesor, dokter atau yang lain, dia tetap belajar agama ini. Wajib belajar agama Islam. Karena awamnya mereka sama, Awamnya orang kampung dengan awamnya orang-orang yang di kampus sama awamnya. Mereka tidak belajar tentang Islam, maka mereka wajib belajar sampai mereka tahu tentang Islam ini. Kalau orang awam biasa tidak tahu tentang sholat, mereka pun yang katanya profesor doktor tidak tahu tentang sholat. Kalau orang awam tidak tahu tentang mana tauhid dari Allah, mereka pun yang punya gelar doktor, profesor, banyak juga yang tidak tahu tentang sholat, maka eh, tentang Allah. Mereka wajib belajar tentang ini. Jadi nggak ada bedanya. Apakah dia sebagai direktur, atasan, majikan, atau dia sebagai pembantu, tetap dia wajib belajar tentang Islam ini. Ini karakteristik dari para Islam ini. Dasarnya ilmu. Kemudian yang ketujuh, Allah Azza wa Jal menjamin kebahagiaan, kemuliaan, dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan, baik bagi perorangan maupun masyarakat Dalilnya surah An-Nur ayat 55 dan beberapa ayat yang lainnya lagi. Ya Allah akan menjamin kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya. Artinya tentunya berpegang kepada Islam yang benar, yang dasarnya Al-Quran, yang dasarnya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Itu yang akan membawa kepada kebahagiaan. Bukan Islam yang umum yang dipahami oleh orang-orang awam. Jadi Islam yang akan membawa kebahagiaan itu yaitu Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedelapan, Islam adalah agama cinta, kebersamaan. Ini Cinta sesama kaum mukminin. Enggak ada cinta dengan kepada orang kafir tidak ada selama-lamanya tidak ada. Jadi cinta kepada orang kafir tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Sebab cinta mencintai itu adanya pada orang-orang yang beriman. Karena itu Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mujadilah, kamu tidak akan dapati orang yang beriman itu cinta kepada orang kafir. Meskipun itu bapak mereka sendiri, saudara mereka sendiri. Jadi cintanya kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana Nabi sebagian Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama saril jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Bis-sahari wal humma. Nabi bersabda perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggotanya sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Jadi ini yang ada mukmin dengan mukmin. Adapun dengan orang kafir itu tidak ada. Kemudian juga saya perlu jelaskan lagi tentang Islam agama cinta ini yang kemarin ada pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan rumah tangga bahwa tidak ada dalam Islam istilah pacaran, cinta sebelum nikah dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Jadi pacaran itu pakai cara non Islam, tidak dalam Islam. Yang ada pacar dalam Islam pakai cara nikah. Itu yang ada. Karena itu Nabi bersabda, "Lam nara lil mutahabbaini mislan nikah." Kami tidak pernah melihat dua orang yang saling cinta mencintai seperti dalam pernikahan. Itu yang ada. Kata Nabi, kami tidak pernah melihat orang yang betul-betul cinta cinta melainkan dalam pernikahan. Berarti semua pernikahan tidak ada cinta. Cinta semu dan cinta palsu cinta yang tidak benar. Dan itu digoda oleh syaitan, cinta yang seperti itu. Karena orang kalau sudah berduaan laki dengan perempuan, maka yang ketiganya terlalu oleh syaitan. Karena itu tidak boleh seorang berduaan dengan wanita. Laki-laki dengan wanita berdua tidak boleh. Nabi bersabda, لا يخلوانا رجل بمرأة illa ومعها ma'aha bi Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga eh, kecuali bersamanya adalah mahramnya. Jadi cinta sebelum pernikahan itu tidak dibenarkan dengan cara pacar dalam Islam tidak ada. Yang ada sesudah menikah. Sesudah nikah itu Allah akan memberikan kecintaan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan menjadikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu. Selanjutnya yang sembilan, Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Itu dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 82 bahwa Islam itu tidak pernah bertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak ada satupun ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada satupun ayat bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Tidak ada satupun ayat bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada satupun sunnah bertentangan dengan sunnah yang lainnya. Tidak akan ada. Kalau seolah-olah ada kita yang belum paham. Jadi Islam tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi Allah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira mereka akan dapati padanya pertentangan yang banyak. Jadi Islam tidak pernah ada dalam Islam ini yang kontradiksi tidak ada. Pertentangan tidak ada. Berbeda dengan agama yang lain. Ya, agama yang lain pertentangan terhadap dengan yang lain Yang ke-10, Islam itu jelas dan mudah dipahami oleh setiap orang. Islam ini agama yang sangat mudah. Ya, nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya. Kemudian Islam menyeru kepada akhlak yang mulia dan amal saleh. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga surah Fussilat ayat 34. Jadi Islam menyeru kepada akhlak yang mulia dan amal saleh. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil sahilin. Dan maafkanlah, suruhlah manusia berbuat kebajikan berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 199. Kemudian Islam menyeru kepada akhlak ini banyak ya e, di samping ayat juga hadis Nabi. Jadi orang yang paling sempurna imannya kepada Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain, orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istri-istrinya khairukum khairukum linisa'ihim kata Rasulullah dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya kemudian yang kedua belas Islam memelihara kesehatan karena ini orang mengeluarkan banyak biaya untuk kesehatan miliaran orang keluarkan biaya untuk kesehatan dalam Islam lagi tentang masalah kesehatan diatur disuruh oleh Islam menjauhkan khamr diharamkannya makan bangkai, babi, darah, tidak boleh berlebihan dalam makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi Islam pada hakikatnya memelihara kesehatan. Nah, orang ini kadang-kadang karena mereka tidak tahu mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban untuk menjaga kesehatannya. Pertama, sekali kalau kita mau lihat kesehatan itu, pertama kesehatan hati. Hati yang sehat, yaitu kalbun salim, yang diserahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Menurut Ibnu yaitu hati yang sehat. Itu yang harus dijaga pertama kali. Dia keluar baru dia menjaga badannya, tubuhnya. Tapi hatinya dulu. Sekarang kebutuhan hati mereka tidak penuhi. Bagaimana mereka akan mengalami kesehatan? Mereka olahraga, mereka lari segala macam, tapi hatinya tidak diperhatikan. Kalau hatinya tidak diperhatikan, itu lebih berbahaya daripada dia memelihara daripada sakitnya badan. Sakitnya hati itu lebih berbahaya daripada sakitnya badan. Kalau hati sudah sakit, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di kulubihim maradun Allah, maradah. Pada hati mereka yang sudah penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka. Kalau sudah sakit dan sudah mati, tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Antara yang hak dengan yang batil, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, tidak bisa lagi membedakan. Jadi kan kita bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan ilmu oleh Allah yang ilmu ini jalan untuk menyuburkan hati kita, menyuburkan iman kita, menjadikan hati kita ini sehat. Jadi orang-orang yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah pada itu mereka orang sakit. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan, kehidupan mereka itu sangat paradoksal, sangat kudok. Mereka pentingkan badannya, mereka lupakan kewajiban kepada Allah. Kadang-kadang mereka tidak sholat subuh. dibandingkan ini seperti sekarang ini hari Ahad, jam 4 mereka sudah keluar. Belum sholat subuh. Supaya sehat badannya. Padahal kan mereka tidak sehat. Tetap sakit. Karena meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah yang paling penting mereka tinggalkan. Bagaimana mereka akan sehat? Jadi hati kalau sudah sakit itu sangat berbahaya. Berbahaya untuk dia, berbahaya untuk keluarga. Kalau mau lebih jelas tentang masalah ini, tentang masalah hati, bisa dilihat dalam bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Iqafatul Lahafan min Masayid Syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bisa dilihat dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Jawa, penyakit dan obatnya. Kalau yang pertama sudah terjemahkan dalam Indonesia, yang kedua belum. Ada tapi tidak sempurna. Yang pertama itu sudah diterjemahkan. Melumpuhkan senjata syaitan. Itu bisa dilihat. Tentang hati, kemudian baru dibahas tentang yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan poin yang keempat. Poin yang keempat dari prinsip dasar Islam tentang keutamaan keutamaan Islam dan keindahannya. Tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan dan keindahan. Di antara keutamaan dan keindahan Islam adalah yang pertama, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam, dihapuskan semua dosa yang mereka lakukan. Umpamanya dia pernah minum khamar, dia berjudi, dia maksiat segala macam. Ketika dia masuk Islam, maka akan dihapuskan semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lil ladzina kafaru iyyatahu yughfar lahum ma qad salat. Qul lil ladzina kafaru kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul katakanlah lil ladzina kafaru orang-orang kafir tahu yughfar lahum maqaddam. Jika kalian berhenti dari kekafiran, masuk ke dalam Islam ini, yughfar lahum dosa salat. Akan dihapuskan dosa-dosa kalian apa yang telah lalu. Wa iya'udhu faqad madat sunnatul awwalin. Seandainya kalian kembali, maka telah berlalu dan berlaku hukum atau sunnah seperti generasi yang sebelumnya. Disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 38. Kullil ladina ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Kemudian juga tentang hadis Amr bin Auf. Ketika Amr bin Auf masuk Islam, kemudian Amr bin Auf radhiyallahu an memberikan syarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, saya akan masuk Islam, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dihapuskan dosa-dosa saya. Kemudian kata Rasulullah, Ama alim annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu rawahu Muslim jadi ketika Amr Amr maksud saya Amr bin Auf radhiyallahu anhu ketika masuk Islam Amr membaiat Rasulullah kemudian ketika akan berjabatan tangan dengan Rasulullah ditarik lagi oleh Amr Udah mau berjabatan masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat ditarik lagi. Sehingga Rasulullah kenapa ya Amr? Engkau tarik tanganmu. Saya akan memberikan syarat kepada engkau ya Rasulullah. Apa syaratnya? Yaitu dihapuskan dosa saya semua. Kemudian kata Nabi, Ya Amr, tidak sangka ketahui bahwasanya Islam itu menghapuskan yang sebelumnya dan hijrah menghapuskan dosa sebelumnya dan haji itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabul Iman. Jadi orang yang masuk Islam dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya. Yang kedua, apabila seorang masuk Islam, maksud saya yang kedua dari poin yang keempat tentang keutamaan Islam ini. Yang kedua, apabila seorang masuk Islam, kemudian ia baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah akan melipat gandakan amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Bagaimana sabda Rasulullah? "Idza asanta fil Islami lam tu'aqab bima 'amilta fil jahiliyah." Apabila engkau berbuat baik dalam Islam, maka engkau tidak akan disiksa dalam apa yang kau lakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang baik ketika ia masih kafir maupun ketika ia sudah menjadi muslim. Jadi orang kafir ketika dia berbuat kebaikan maka akan dibalas oleh Allah di dunia ini kebaikannya. Tapi di akhirat kebaikan-kebaikan orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kebaikan orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Upamanya si orang kafir ini membantu anak yatim, menolong orang miskin, membantu orang-orang yang susah, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tidak akan ada nilainya sama sekali. Kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilainya. Di dunia dibalas oleh Allah, di akhirat tidak. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan dan kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya Allah jadikan mereka amal itu seperti debu, tidak ada nilainya sama sekali. Tapi kalau seandainya dia berbuat kebaikan pada waktu dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam, maka akan dihitung amal-amal dia pada waktu dia masih di kafir, kemudian dia masuk Islam, akan dihitung oleh Allah SWT. Bagaimana pernah ditanya, Ya Rasulullah, saya sodakoh, waktu masih jahiliyah. Saya memerdekakan hamba saya silaturahmi, apakah saya dapat ganjaran setelah saya masuk Islam ini? Kata Nabi SAW, Aslamta ala ma salafalaka min khairin. Rawahul Bukhari wa Rawahul Bukhari. Kata Nabi, engkau masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan yang pernah engkau lakukan pada zaman jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat. Kemudian yang keempat, Islam adalah sebab terhindarnya seseorang dari mendapatkan siksa neraka. Jadi kalau dia masuk Islam dan dia baik keislamannya, maka Allah akan hindari dia dari siksa neraka. Kemudian yang kelima, kemenangan dan kesuksesan adalah buah dari Islam. Jadi umat Islam akan mendapatkan kejayaan, kemuliaan yaitu dengan Islam ini. Kalau seandainya ada kejayaan yang dimenangkan atau kemenangan yang dimenangkan orang kafir itu hanya sementara. Sementara dan mereka pasti akan kalah dan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam ini. Kalau kita mencari kebaikan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, ya dalam Islam ini ada semua. Semuanya ada dalam Islam. Orang kadang-kadang ingin mencari yang lain, padahal kebaikan itu dalam Islam. Semuanya dalam Islam. Kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, dan yang lainnya, semuanya terdapat di dalam Islam ini. Jadi tidak boleh kita mencari kepada yang lainnya. Baik itu kepada agama yang lain atau juga dengan cara-cara yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang mencari kebahagiaan, ketenangan, kesejukan hati, ketentraman hati pada ajaran-ajaran yang tidak diajarkan Rasulullah tidak akan membawa ketenangan. Semua perbuatan bid'ah atau cara-cara bid'ah atau cara-cara yang tidak diajarkan Rasulullah tidak akan membawa ketenangan sama sekali. Orang bikin cara untuk mencapai kepada Allah dalam ketenangan dengan cara bikin tarekat, dengan tasawuf, dengan pembagian hakikat syariat, tarekat syariat, hakikat marifat. Tidak akan mengalami ketenangan. Sama sekali. Bikin kelompok-kelompok tertentu yang dianggap bahwa kelompok ini akan membawa ketenangan. Tidak ada. Jadi ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, ketentraman hati terdapat dalam Islam menurut Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketujuh, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Islam membawa kepada berbagai kebaikan dan keberkahan. Orang kalau ingin berkah hidupnya, berkah rumah tangganya ya ke dalam Islam ini. Selain Islam tidak akan membawa kepada barokah. Kemudian Islam akan membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia akhirat. Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman nanti dari kiamat. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid, yang disebutkan juga di dalam surah At-Tahrim Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Semua yang membawa kebaikan diajarkan oleh Rasulullah, diterangkan oleh Rasulullah. Dan semua yang membawa kepada keburukan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10, Islam menjaga agama Islam menjaga jiwa, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, dan Islam juga menjaga kehormatan. Semua dijaga dalam Islam ini. Karena itu, Islam mengharamkan orang murtad dari Islam ini. Dijaga agama ini. Kalau dia sudah masuk Islam, tidak boleh dia murtad. Kalau dia murtad, maka halal darahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man badjala dinahu fakulu, Barang siapa yang merubah agamanya kamu bunuh dia. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya yang membunuh adalah ulul amri. Ulul amri itu membunuh orang-orang yang murtad dari agama Islam ini. Di Islam itu menjaga agama. Kalau dia sudah masuk Islam tidak boleh dia murtad. Kalau dia murtad ya harus dibunuh. Yang melakukan pembunuhan adalah oleh amri. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rashidin radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Islam juga menjaga jiwa. Karena itu Islam melarang pembunuhan. Tidak boleh orang membunuh orang lain kecuali dalam peperangan antara muslimin dengan kafirin antara muslim dengan kafir. Tidak boleh membunuh orang Islam. Kemudian juga tidak boleh ada satu jiwa muslim ini yang ditumpahkan darahnya. Kata Nabi, "La zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatl rajulin muslim." Rawahu Tirmizi. Kata Nabi, hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Tidak boleh ada terbunuhnya orang Islam harus jaga mereka darahnya. Islam itu menjaga jiwa. Kalau sekarang kalau kita lihat ya jiwa-jiwa kaum muslimin ini tidak ada harganya dibunuh kemudian ya ya ya dibunuh diperangi dan yang lainnya yang tidak dianggap tidak ada arti sama sekali makanya ini harus dijaga dan diingatkan tidak boleh sampai terbunuh jiwa seorang muslim kemudian juga Islam menjaga akal karena itu Islam melarang setiap yang membahayakan akal ini melarang minum homer narkoba dan yang lainnya. Islam juga menjaga harta. Orang yang sudah masuk Islam tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya. Kemudian juga Islam menjaga nasab turunan. Karena itu Islam melarang perzinaan. Islam menjaga nasab. Islam menjaga harta itu diharamkannya mencuri, menjarah, gosok, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian Islam juga menjaga nasab, diharamkannya perbuatan zina. Islam menjaga kehormatan, yaitu tidak boleh kita menuduh orang-orang yang baik dengan tuduhan yang tidak benar. Kehormatan itu dijaga. Ini diantara keutamaan Islam dan keindahannya. Jadi Islam memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan. Dan sebaliknya, setiap larangan agama Islam pasti mengandung kerugian dan kejelekan. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan Islam termasuk di antara keindahan Islam ini. Dan ambil contoh sebagian keindahan Islam yang berupa perintah. Kemudian sebagian keindahan Islam yang berupa larangan. Sebagian keindahan Islam yang berupa perintah. Yang pertama Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni. Mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Berakidah yang benar. Yang semua ini dapat diterima oleh akal sesuai dengan fitrah dan menenteramkan hati. Akidah yang diajarkan Islam kepada kita dapat menjadikan kita mulia, menampakkan harga diri dalam hati dan memberikan kelezatan iman pada kita. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya, membantu mereka, berkata lemah lembut kepada mereka, dan beradab yang mulia kepada keduanya. Islam menyeru untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah telah mewajibkan bahwa kamu tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dalam surah Al-Isra. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." wabil walidaini ihsana. Dan beribadah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga dan darah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Itu dalam surah An-Nisa. Kemudian Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada saudara, kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada famili yang terdekat, dan menyambung satu rahmi kepada mereka. Ini keindahan Islam. Berbuat baik kepada saudara, sanak kerabat, anak yatim, famili yang terdekat dan menyambung satu rahmi kepada mereka. Kemudian Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak boleh menyakiti mereka. Tidak boleh mengganggu mereka baik dengan lisan, dengan tangan atau yang lain. Jadi Islam menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga. Apakah tetangga itu muslim atau kafir? Apakah tetangga itu muslim atau kafir? Jadi kalau tetangga itu muslim dan dia kerabat kita, dia mempunyai tiga hak. Pertama hak muslim, yang kedua hak tetangga, yang ketiga hak kerabat. Kalau tetangga kita muslim, tiga haknya. Muslim, hak muslim. Yang kedua, hak kerabat. Yang ketiga, hak tetangga. Kalau dia bukan kerabat kita, dia muslim, eh, dia bukan kerabat kita, maka punya dua hak, hak muslim dan hak tetangga. Kalau dia orang kafir punya satu hak, yaitu hak tetangga. Jadi tidak boleh kita mengganggu mereka, atau membicarakan mereka dan yang lainnya. Kemudian Islam memerintahkan kita agar menggunakan akal dan anggota tubuh lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing pada perbuatan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan agar kita berbuat dan berupaya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Islam menganjurkan menyebarkan salam kepada sesama muslim, menolong saudara sesama muslim, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan mendoakan saudara-saudara kaum muslimin. Ini keindahan Islam. Karena muslim dan muslim lainnya seperti satu tubuh yang masing-masing kita mempunyai hak dengan muslim lainnya yang wajib kita penuhi. Kemudian sebagian keindahan Islam yang berupa larangan. Sebagian keindahan Islam yang berupa larangan. Islam melarang berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Islam melarang melalinkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak Allah semata yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah saja. Jadi perbuatan syirik merupakan larangan yang terbesar dalam Islam, merupakan dosa besar yang paling besar dan kemungkaran yang paling mungkar. Kemudian Islam melarang perbuatan durhaka kepada orang tua. Durhaka ini larang dalam Islam, termasuk dosa besar yang paling besar. Islam melarang memutuskan hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, Islam juga melarang kita mengabaikan anak-anak dan mengabaikan anak yatim. Islam melarang kita mengabaikan anak-anak dan mengabaikan anak yatim. Kemudian Islam melarang segala bentuk kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti kehendak awal nafsu. Ini ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masalah ini diantaranya wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyian dan Allah tidak suka kamu berbuat kekufuran, kefasikan dan maksiat. Islam melarang kita takabur, sombong, dengki, iri, ujub, bangga diri, hasad, iri, mencela dan memaki orang Islam, memaki orang lain, dan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Kemudian Islam melarang perbuatan menggunji, ya gibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, namimah, yaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Ini dilarang dalam Islam. Dan hukumnya haram. Islam melarang banyak bicara yang tidak berguna, menyebarkan rahasia orang lain, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain. Dalam Islam dianjurkan kita berkata yang benar atau dia. Kata Nabi SAW, Maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang benar, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau berkata sia-sia ditinggalkan. Yang ada manfaatnya ditinggalkan. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kemudian Islam melarang kita untuk banyak berdebat, bertengkar, bercanda yang dapat membawa kepada kejahatan, meremehkan orang lain, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, ingkar janji, memfitnah, menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Islam melarang perbuatan tasabuh, yaitu laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh Allah. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Islam melarang minuman keras, khamar, mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba. Islam juga melarang rokok, Islam juga melarang perjudian dan sejenisnya. Ya, rokok itu dilarang dalam Islam. Karena rokok itu berbahaya. Selama ini yang orang teriakan hanya narkoba saja. Rokok masuk di dalamnya. Ya, kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang teriak melarang narkoba, tapi dia masih merokok, masih udut. Kalau narkoba haram, rokok juga haram dalam Islam. Dan itu dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah tentang haramnya rokok. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Yuhillu lahumul tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'id. Bahwa Nabi menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 Dalam surah Al-A'raf surah yang ketujuh ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Araf ayat 157, Allah menjelaskan bahwa Nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan Nabi mengharamkan kepada mereka yang jelek-jelek. Di antara yang khabais dijelaskan oleh para ulama yaitu rokok. Di narkoba, rokok dan yang lainnya. Yang jelek-jelek itu diharamkan. Dan juga apa-apa yang berbahaya dilarang dalam Islam. Rokok sepakat muslim maupun kafir tentang bahaya rokok itu. Dan tidak ada manfaatnya. Dan rokok itu termasuk tabzir, membuang-buang uang. Sedangkan mubazirin kata Allah termasuk temannya syaitan. Innal nakanu, kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu teman-temannya setan. Jadi Islam melarang demikian karena berbahaya. Rokok itu berbahaya untuk orang itu yang merokok, berbahaya buat istrinya, berbahaya buat anaknya, berbahaya buat orang yang ada di sekitarnya. Berbahaya rokok itu. Dan orang yang merokok itu tidak ada adabnya. Kalau orang kentut, ya buang angin di satu majelis dengan hmm. suara yang keras, kita katakan orang itu nggak ada adab, mengganggu orang lain. Tapi tidak bahaya. Tentu tidak ada bahaya bagi orang lain. Tapi rokok itu berbahaya. Mengganggu orang lain dan berbahaya. Mengganggu orang lain dan berbahaya. Jadi asap rokok itu berbahaya untuk orang itu dan berbahaya untuk orang lain. Sedangkan dalam Islam Nabi bersabda la darar wa la dirar. La darara wa la Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan rokok itu juga membunuh membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Inna Allah kana bikum rahima. Kata Allah janganlah kamu bunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah sayang kepada kamu. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang dibawakan oleh para ulama. Saya tegaskan ini karena ada sebagian orang yang masih menganggap itu boleh atau makruh. Para ulama harus sunnah menjelaskan tentang haramnya. Dan saya sudah tanya kepada para ulama tentang hukum rokok ini, mereka menjawab hukumnya haram. Dan fatwa-fatwa ulama juga menjelaskan tentang haramnya. Nanti ibu-ibu juga ingatkan suaminya, ya, supaya tidak tidak merokok. Kalau ibu masih biarkan juga sama juga ibu cium asbak, Ya. Selanjutnya, yang ke-12 dari poin yang keempat. Islam melarang promosi palsu dan dusta, curang dalam takaran dan timbangan, menggunakan harta kekayaan dalam hal yang diharamkan dan juga Islam mengharamkan riba. Kemudian Islam melarang onani. Di onani ini hukumnya haram dalam Islam. Islam melarang perzinaan. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan kamu dekati zina karena zina itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Islam melarang homoseks dan ini perbuatan kaum lo. Bahkan orang yang homo ini atau yang lesbi ini kata Nabi SAW tentang orang-orang yang mengerjakan kaum lo disuruh untuk membunuh. Dua-duanya dibunuh. Man wajada ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut yaitu homo, maka bunuhlah orang yang mengerjakannya dan yang dikerjakannya. Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih bunuh orang yang mengerjakan yang dikerjakannya. Jadi Islam melarang karena perbuatan itu perbuatan yang haram, perbuatan yang berbahaya dan penyakit. Ya, penyakit AIDS dan lainnya. Ya, penyakit ini penyakit macam-macam yang akan terkena. Jadi semua yang dilarang dalam Islam ini adalah sangat berbahaya. Kalau dia melakukannya, dia akan berbahaya. Di samping berbahaya, kemudian mengundang penyakit, Kemudian juga dia akan mendapatkan siksa untuk dia dan juga untuk orang-orang sekitarnya. Allah turunkan azab apabila kaum itu atau orang-orang sekitarnya tidak menegur dan tidak mengingatkan perbuatan itu. Jadi ini diantara keindahan Islam, Islam selalu menyuruh perbuatan-perbuatan yang baik dan Islam melarang perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya sampai sini kalau ada ibu-ibu yang mau tanya, akhwat yang mau tanya, silakan. Diajukan pertanyaannya ke depan yang berkaitan dengan materi. Pertanyaan umum saya akan jawab apabila kajian ini sudah selesai.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 Poin yang kelima, Islam satu-satunya agama yang benar. Poin yang kelima dari dasar dasar prinsip agama Islam yaitu Islam satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar yang diredai dan diterima oleh Allah adalah agama Islam. Adapun agama-agama yang lain selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Dalilnya di dalam surah Ali Imran ayat 85. Allah SWT berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama selain Islam, Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, Sinto atau yang lainnya dari agama-agama yang ada tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan dan kotor manusia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya wajib masuk ke dalam agama Islam mengikuti Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak masuk Islam, mau bi ahadun min hadhihi al-ummati Yahudiun, wala Nasraniun, thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Demi yang dari Muhammad di tangan Allah, dalam mendengar seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang ia mendengar aku diutus, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Jadi Yahudi atau Nasrani yang mereka tidak masuk ke dalam Islam atau selain mereka yang tidak masuk ke dalam Islam, maka Nabi mengatakan bahwa mereka pasti menjadi penghuni neraka. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tempat mereka di neraka jahanam yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kemudian orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, orang Yahudi atau Nasrani, mereka menganggap dirinya di atas kebenaran. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, itu menganggap bahwa mereka lah yang akan masuk surga.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 Katakanlah, tunjukkanlah bukti-bukti kamu jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan orang yang masuk Islam menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka mereka mendapatkan maka ia mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak juga cita. Kemudian mereka juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 135 mereka mengatakan qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin mereka berkata jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani kalian akan mendapatkan petunjuk katakanlah sesungguhnya milah Ibrahim yang hanif itu yang harus kita ikuti dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani berusaha bagaimana supaya umat Islam masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani. Lebih tegas lagi, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal Yahudu' walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tarda Ya, orang-orang Yahudi itu tidak akan redho. Walan Nasara dan tidak juga orang-orang Nasrani. Dan ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redho. Hatta tatsabi amillatahum Sehingga kamu mengikuti agama mereka, mengikuti milah mereka. Islam ini murtad keluar dari agama Islam. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 120 ini diingatkan juga oleh Allah Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada mereka, "Qul inna hudallahi wal huda." Katakanlah sungguhnya petunjuk Allah itulah yang petunjuk yang benar. ولئن اتبعت أهواهم ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma'laka minallahi min الله wala nasir Kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka sudah datang kepadamu petunjuk, sudah datang kepadamu ilmu, maka engkau tidak ada penolong sedikit pun dan tidak ada pelindung. Arti kamu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kebanyakan dari ahlul kitab, Yahudi Nasrani berkeinginan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi orang Yahudi, Nasrani tidak akan senang bahkan kalau umat Islam ini murtad mengikuti murtad dari Islam dan mengikuti agama mereka. Karena itu mereka berupaya bagaimana supaya umat Islam ini murtad dengan berbagai cara di antara cara mereka membuat propaganda-propaganda sesat dengan propaganda sesat penyatuan agama dan jadi mereka bikin propaganda-propaganda sesat yang memang ada orang-orangnya dari orang-orang orientalis dan juga orang-orang munafik yang mereka mengaku Islam kemudian mereka dibayar kemudian mengajak umat Islam supaya masuk kepada agama Nasrani ini orang-orang munafik Kewajiban kita bersikap hati-hati terhadap propaganda-propaganda sesat yang mengatakan bahwa semua agama sama atau semua agama baik. Ini dari mereka, dari orang Nasrani. Atau mereka memberikan propaganda dengan istilah kebersamaan antar agama. Atau istilah mereka satu Tuhan tiga agama. Dan tokoh-tokohnya ada di Indonesia. Jadi samping di dunia Islam ini ada, di Indonesia juga ada tokoh-tokohnya ya mereka punya titel profesor, doktor dan ngajar juga di beberapa perguruan tinggi. Mereka punya buku dan punya makalah dengan mengatakan bahwa satu Tuhan tiga agama. Kemudian mereka juga bikin slogan lagi persaudaraan antar agama atau persatuan agama atau perhimpunan agama Samawi atau persatuan agama Ibrahimnya atau persatuan agama Ilahi atau persatuan kaum beriman atau mereka bikin lagi pengikut millah mereka bikin lagi persatuan umat manusia mereka juga bikin persatuan agama-agama tingkat nasional persatuan agama-agama tingkat internasional persaudaraan agama atau satu surga banyak jalan. Ini istilah dari mereka. Kemudian juga mereka mengadakan dialog antar umat beragama. Kemudian juga mereka munculkan lagi persaudaraan Islam Nasrani atau himpunan Islam Nasrani anti komunisme dan yang lainnya. Termasuk juga yang belakangan ini JIL, jaringan Islam liberal sama dengan mereka. jaringan Islam liberal tujuannya untuk menyatukan agama-agama. Dibebas. Islam ini bebas untuk menganut agama apa saja. Ini slogan propaganda yang sesat yang bertujuan untuk menyesatkan kaum muslimin dengan memberikan simpati atas agama Nasrani dan Yahudi, mendengkalkan pengetahuan umat Islam tentang Islam yang hak untuk menghapus jihad fisabilillah Tujuan mereka juga untuk menghilangkan akidah al-wala wal bara. Tujuan mereka untuk menghapuskan jihad bismillah. Sehingga kalau Nasrani dianggap saudara, Yahudi dianggap saudara, orang kafir dianggap saudara, nggak ada lagi musuh. Nggak ada lagi jihad. Sedangkan jihad untuk memerangi mereka, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jadi mereka ingin menghapuskan jihad bismillah. Mereka juga ingin berusaha menghilangkan akidah al-wala wal bara. Al-wala yaitu loyalitas kepada Islam dan bara berlepas diri dari orang-orang kafir. Itu dihilangkan oleh mereka. Kemudian juga mereka mengembangkan pemikiran anti agama Islam. Dari semua sisi ini sangat merugikan Islam dan umatnya. Karena itu Hendaknya setiap muslim mengetahui hakikat propaganda sesat yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam ini. Target utama propaganda ini hanyalah Islam dan kaum muslimin dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menimbulkan kebimbangan terhadap Islam, mengacaukan pemahaman kaum muslimin, serta menjerumuskan kaum muslimin dengan cara menyebarluaskan syahwat dan syubuhat. Yang kedua, yaitu mereka berusaha untuk mendangkalkan cakupan dinul Islam dan kandungannya. Yang ketiga, mereka berusaha untuk mengurai dan memutuskan tali persaudaraan di antara kaum muslimin di seluruh negeri Islam. Lalu menggantinya dengan persaudaraan baru yang terkutuk yaitu para saudaraan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, membungkam pena dan lisan kaum muslimin dari pengkafiran Yahudi, Nasrani, serta orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dibilang mereka saudara, berarti mereka bukan kafir. Sehingga tujuan mereka berhasil. Orang tidak lagi mengatakan mereka kafir. Sedangkan yang mengatakan mereka kafir adalah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, yaitu untuk merobohkan kaidah dasar agama Islam yaitu kaidah al-wala wal bara loyal karena Allah jadi loyal dan cinta kepada Islam, kepada agama Islam, kepada orang-orang Islam dan bara benci kepada kafir, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini hilang kaidah ini. Jadi mereka ingin merobohkan kaidah dasar agama Islam ini. Jadi propaganda penyatuan agama ini berfungsi untuk mematahkan sikap berlepas diri kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Jadi kesimpulannya, poin yang kelima ini, bahwa seluruh kaum muslimin yang telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wajib menolak propaganda penyatuan agama yang bertujuan menyatukan agama yang telah diselewengkan dan dihapus dengan dinul Islam yang hak ini. Yang kedua, segenap umat Islam wajib meyakini bahwa agama yang turunkan Allah dan diserukan kepada para nabi dan rasul adalah satu, yaitu seruan kepada tauhid iman kepada kenabian dan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, kesimpulannya dari poin yang kelima ini, segenap penduduk bumi wajib meyakini bahwa syariat para nabi berbeda-beda. Syariat ya, syariat para nabi berbeda-beda. Dan syariat Islam adalah syariat penutup dan penghapus syariat sebelumnya. Seluruh manusia harus beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang keempat, segenap penduduk bumi dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani maupun lainnya wajib untuk segera memeluk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan beriman kepada seluruh ajaran Islam yang bersifat global maupun rinci. Mengamalkannya mengikutinya, dan meninggalkan syariat-syariat yang selainnya yang telah menyimpang, serta meninggalkan kitab-kitab yang disebutkan kepada syariat tersebut. Barang siapa menolak masuk ke dalam agama Islam, maka ia kafir musyrik. Setiap muslim wajib meyakini kekafiran setiap orang yang menolak agama Islam. Baik itu Yahudi Nasrani maupun lainnya. Jadi seorang muslim, setiap muslim wajib meyakini kekafiran setiap orang yang menolak agama Islam, yang menolak dinul Islam atau agama Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun lainnya. Artinya orang yang tidak masuk Islam, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau yang lainnya, mereka menurut Islam kafir. Mereka menurut Islam kafir. Jadi nggak bisa dikatakan dia muslim, nggak bisa dikatakan bahwa dia saudara kita tidak. Kita harus meyakini bahwa mereka kafir. Kemudian meyakini juga bahwa mereka adalah musuh Islam dan meyakini bahwa ia menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya apabila ia mati dalam keadaan kafir. Dalilnya kita lihat dalilnya. Ya, lihat surah Ali Imran ayat 91. Dalam surah Ali Imran ayat 91 Allah berfirman Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri mereka dengan emas sebanyak itu, bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Jadi orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka berusaha untuk keluar dari api neraka tapi tidak bisa. Meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Kemudian lihat lagi dalam surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 6. Surah 98 ayat 6. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Kalau dibilang ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik mereka akan masuk ke neraka jahanam mereka kekal di dalamnya mereka itulah seburuk-buruk makhluk sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini jadi Allah yang mengatakan bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya Allah yang mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir itu kalau mati dalam kekafiran mereka menjadi penghuni neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya Allah yang mengatakan demikian Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang kafir, maka kita umat Islam harus barah kepada mereka.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 Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Saya ulangi artinya. Jadi Ibrahim dan yang bersama Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, kepada orang-orang kafir, yaitu mengatakan begini kepada mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kamu sembah selain Allah kami ingkari kekafiran kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini pernyataan jelas dari Ibrahim alaihissalatu wassalam yang difirmankan Allah bahwa permusuhan dengan orang-orang kafir tetap sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang perlu diingat lagi saya perlu tambahkan. Mereka kafir, tetap kita harus berlaku adil. Tidak boleh kita berlaku zalim. Kalau umpamanya mereka kafir dalam keadaan kafir zimmi, mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam, atau mereka kafir muahad yang mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau mereka musta'man yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam, maka mereka tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau kafir itu kafir harbi yang memang mereka memerangi kaum muslimin, itu boleh diperangi. Tapi kalau mereka yang tidak memerangi kaum muslimin tidak boleh kita perangi. Tidak boleh kita berlaku zalim kepada mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat. Memusuhi mereka tetap, mereka musuh Allah. Mereka musuh kaum muslimin, kita barok dengan mereka tetap barok, tapi tidak boleh kita berlaku zalim kepada mereka. Itu ingat. Kadang-kadang orang salah dalam memahami tentang orang kafir itu musuh Islam, kemudian mereka berbuat zalim sampai membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Dalam artian, artinya mereka tidak memerangi kaum muslimin maksud saya begitu. Mereka kafir, mereka kafir, tapi mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ini beberapa tahun yang lalu dan juga bulan kemarin terjadi pemboman di Riyadh di Saudi Arabia. Empat tahun yang lalu ketika terjadi itu para ulama sudah memberikan fatwa bahwa hukum ini hukum haram. Perbuatan orang yang meledakkan bom yang mereka tidak memerangi kaum muslimin. Mereka kerja di Saudi Arabia atau mereka sebagai wakil negara ya, sebagai duta besar atau kantor perwakilan yang ada di sana, kemudian dibom. Nah, para ulama semua yang memberikan fatwa tentang tidak bolehnya perbuatan yang demikian, hukumnya haram dalam Islam. Kecuali kalau di medan perang, halal darahnya, halal hartanya, dan halal juga untuk ditawan. Kalau dalam medan perang. Tapi kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin yang mereka itu zimmi atau mereka muahad atau mereka musta'man yang diberikan aman, maka ini tidak tidak boleh. Kita bisa lihat lagi di surah yang sama di surah al mumtahana itu lebih jelas lagi. Untuk melihat di ayat 8 dan ayat 9. Ini kita harus dudukkan permasalahan supaya lebih jelas. Jangan kemudian dikatakan musuh, kemudian sembarangan. Menzolimi mereka, mengambil harta mereka, membunuh mereka, tidak boleh. Kita lihat di ayat 8 dan 9 dalam surah yang sama, surah Al-Mumtahanah. Surah 60. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini kaitannya dengan orang kafir. Di ayat 9-nya, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم dini الدين la akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kawan dekat. Jadi ini penjelasan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang kemudian juga dijelaskan oleh para para ulama tentang masalah ini. Jadi kita mengatakan mereka kafir, orang kafir, tapi tidak boleh kita berbuat zalim. Kalau seandainya dia sebagai tetangga kita dan dia tidak menzalimi kita, tetap kita berbuat baik dalam artian hubungan sebagai tetangga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meyakini bahwa orang-orang kafir yang mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka menjadi penghuni neraka. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mereka menjadi penghuni neraka. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Selanjutnya, poin yang kelima. Kaum muslimin sebagai umat istijabah dan ahlul kiblah wajib meyakini bahwa kaum muslimin berada di atas kebenaran. Agama Islam ini agama yang benar dan satu-satunya agama yang benar. Mereka harus meyakini bahwa mereka di atas agama yang hak. Wajib meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Al-Quran sebagai kitab suci kaum muslimin adalah kitab suci yang terakhir sebagai standar kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah SAW Muhammad SAW adalah nabi dan Nabi terakhir dan penutup para nabi. Syariat Islam adalah penghapus bagi syariat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama lain dari seorang hamba selain Islam ini. Kemudian yang keenam, setiap muslim yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya wajib mentaati Allah dengan membenci orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, dan kaum kafir lainnya wajib memusuhi mereka karena Allah tidak mencintai dan mengasihi mereka tidak loyal dan tidak menyerahkan urusan kepada mereka sehingga mereka beriman hanya kepada Allah saja mereka memeluk Islam sebagai agama mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul mereka. Dalilnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 22 dan surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 22 Allah berfirman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, Allah redho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin mereka akan mencintai orang-orang kafir. Kalau mereka mencintai orang kafir berarti imannya yang tidak benar. Kalau mereka mencintai orang kafir berarti imannya yang tidak benar. Bahwa orang beriman tidak boleh mencintai orang kafir. Meskipun itu saudara mereka sendiri. Meskipun family mereka sendiri. Bahkan orang tua ataupun anak mereka. Kemudian tidak boleh juga kita menjadikan mereka sebagai pemimpin seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 51. Dalam surah Al-Maidah ayat 51, surah 5 ayat 51. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya" بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين zalimin wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain barang siapa di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dilarang berteman akrab dengan Yahudi dan Nasrani dan dilarang menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ini ketentuan dari Allah dan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan 6 kesimpulan dari poin yang ke-5. Sekarang kita masuk poin yang ke-6. Poin yang keenam bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam agama yang tidak sulit. Allah Azza wa Jal menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesusahan kepada kalian. Jadi poin yang keenam dari prinsip dasar Islam ini bahwa Islam adalah agama yang mudah. Bahkan sangat mudah Islam ini. Sangat mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan tidak mengendaki kesukaran bagi kalian. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma ja'alallahu wa ma ja'alallahu fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Jadi Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Wa ma ja'al 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Jadi agama Islam ini agama yang mudah dan agama yang sangat mudah. Jadi itu harus diingat, Islam ini agama yang mudah semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tentang apa saja semuanya sangat mudah Islam ini. Gak ada yang sulit dalam Islam. Tidak ada yang sulit dalam Islam ini. Semuanya mudah. Dan Allah mengendaki kemudahan. Bagaimana juga Nabi mengatakan Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Jadi Islam ini mudah. Tidak ada yang sulit dalam Islam. Sangat mudah. Saya akan sebutkan beberapa contoh kemudahan dalam Islam. Orang sakit, musafir, orang sakit, musafir, di situ kurang itu. Orang sakit di situ awalnya. Itu ada kalimat yang kurang orang sakit, musafir, boleh tidak berpuasa asal dia mengganti puasa pada hari yang lain. Demikian juga orang yang nifas dan haid. Jadi kemudahan. Orang safar itu biasanya mengalami kesulitan untuk berpuasa. Perjalanan jauh. Maka dibolehkan dia untuk berbuka. Tapi dia harus mengganti dari yang lain. Kemudian juga orang yang sakit. Begitu juga orang yang haid dan nifas. Kemudian orang yang tua, perempuan hamil dan menyusui apabila tidak mampu boleh tidak berpuasa dengan menggantikannya dalam bentuk fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, mainkan dengan susah payah, maka dia harus membayar ke dia. Kemudian juga tentang sholat, Allah wajibkan hanya lima waktu dalam 24 jam. Satu kali sholat tidak lebih dari 10 menit. Lima kali sholat 50 menit. Kurang dari satu jam. Kalau kita tambah dengan sunnahnya satu jam setengah atau dua jam. Sedangkan Waktu kita Allah berikan 24 jam. Jadi Islam ini sangat mudah, tidak berat. Kemudian juga tentang bersuci. Kalau tidak ada air, dibolehkan tayamum. Kemudian juga musafir disunahkan untuk mengkosor semeringkas sholat dan boleh untuk menjamak. Jadi jamak ini bukan sebagai sunnah safar, tapi yang sunnah safar itu kosor. Kemudian orang sakit juga boleh ini orang sakit, ini keliru di sini. Bukan orang sakit, ini keliru. Ya. Orang sakit dia boleh sholat dengan duduk. Tidak ada kata mengkosor. Itu dicoret mengkosornya. Jadi orang sakit dia wajib sholat boleh dengan duduk atau berbaring jika dia tidak mampu berdiri. Jadi orang sakit itu dia wajib sholat. Jadi kalimat yang dirubah itu orang sakit wajib sholat. Kata-kata boleh mengkosor dicoret. Kata-kata boleh mengkosor dicoret. Jadi orang sakit wajib sholat. Dan boleh sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri. Kemudian juga seluruh permukaan bumi ini dijadikan untuk tempat sholat dan boleh dipakai untuk bersuci tayamum. Jika terkena najis, tinggal dicuci bagi yang yang terkena najis, sedangkan dalam agama lain menggunting pakaian ya. itu. Dalam agama Yahudi. Kemudian dalam hal puasa, hanya wajib pada bulan Ramadan setahun sekali. Dalam hal zakat, jadi bulan uh, puasa ini hanya wajib pada bulan Ramadan setahun sekali. Selama satu bulan. Dalam hal zakat wajib dikeluarkan sekali setahun bila sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian haji wajib hanya sekali seumur hidup. Barang siapa yang menambah maka itu hanyalah sunnah. Kemudian memakai jilbab itu mudah, tidak berat bagi muslimah sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk jilbab ini ini sangat mudah jadi kepada akhwat, kepada ibu-ibu ini harus dan wajib memakai jilbab. Dan itu mudah, tidak berat. Jadi tidak ada keberatan sama sekali untuk memakai jilbab. Dan itu ibu-ibu yang belum pakai jilbab dan akhwat yang belum pakai jilbab. Ada para wanita yang lain yang belum pakai jilbab, coba lihat. Ya, anak-anak kecil itu mereka pakai jilbab dari mulai pagi sampai sore tidak gerah, tidak panas tidak yang lainnya yang mereka belum tahu tentang pahala dan dosa. Mereka belum tahu tentang surga dan neraka. Sedangkan ibu-ibu sudah tahu bahwa neraka itu sangat panas. Sangat panas. Kalau dikatakan bahwa pakai jilbab itu panas, maka neraka itu lebih panas lagi. Dan gak mungkin Allah memerintahkan pakai jilbab yang jilbab itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak mungkin selama-lamanya. Allah memerintahkan memakai jilbab dan jilbab itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah wanita. Mereka harus tertutup auratnya, tertutup rambutnya, tertutup seluruh tubuhnya. Tidak boleh terlihat, melainkan hanya boleh yang terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Dan kalau mereka mau pakai lagi cadar, itu baik buat mereka. Tapi yang terpenting, yang belum pakai jilbab atau yang belum sempurna, ya pakai jilbab yang sesuai dengan syariat Islam, bukan kudung gaul. Ya, bukan kudung gaul. Bukan asal pakai jilbab, tapi pakaiannya bawahnya pakai kaos, pakai celana blue jean. Ini menyerupai laki-laki dilaknat oleh Allah. Atau pakai jilbab yang lain terlihat. Bagian-bagian yang lain terlihat, tidak boleh. Dan dikatakan jilbab itu yang menutupi seluruh tubuh. Kalau kata Nabi, al-mar'atu auratun, Wanita itulah aurat. Saya jelaskan masalah jilbab ini agak panjang karena ini kita daurah muslimah untuk muslimah dan muslimah harus tahu tentang masalah jilbab ini. Syarat-syarat jilbab yang syar'i bagi muslimah yang pertama itu harus menutup seluruh badan. Ya, syarat-syarat jilbab syar'i bagi muslimah itu harus menutup seluruh badan. Di ya, seluruh tubuhnya harus tertutup. Sebab kata Nabi, al-mar'atu auratun. Wanita itu kan aurat. Kemudian yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Atau bukan libas syuhrah, pakaian yang menyolok untuk mencari popularitas. Yang ketiga, pakaiannya harus tebal, tidak tipis. Tidak boleh tembus pandang tidak boleh transparan. Pakaiannya harus tebal menutup auratnya. Bukan pakaian yang tipis, yang transparan. Kemudian yang keempat harus longgar, tidak ketat. Longgar, tidak ketat. Cari jilbab yang longgar, jubah yang longgar, tidak ketat Sebab tidak boleh terlihat bentuk tubuhnya. Tidak boleh menggambarkan bentuk tubuhnya. Sebab Nabi bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Kata Nabi, sesungguhnya wanita menghadap dengan gambar syaitan dan membelakangi dengan gambar syaitan, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu menghadap dengan gambar syaitan. Kemudian membelakangi dengan gambar syaitan. Bagaimana kalau dia dengan pakaian yang ketat, lebih lagi kelihatan godaan syaitannya di situ. Jadi merangsang orang, mengajak orang kepada perzinaan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan-perempuan yang dia berjalan berlenggak-lenggok, yang mereka terbuka auratnya, mereka tidak mencium bau sorga, dan mereka tidak masuk sorga kata Rasulullah. Ini ancaman dari Rasulullah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. tidak boleh. Yang namanya wanita itu pakai celana laki-laki tidak boleh. Lagi pakai celana blue jean. Ini tidak boleh. Dilaknat oleh Rasulullah. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukum laknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki. Kemudian Rasulullah juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Yalbasu libsatal mar'ah Kemudian wanita yang memakai al-mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang keenam, yang keenam tidak diberi wangi-wangian atau parfum. Tidak diberi wangi-wangian atau parfum. Bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan memakai parfum, kemudian tercium oleh laki-laki, fahiyazaniyah kalau dia niatnya supaya orang lain mencium baunya, mencium wanginya, fahiya zaniyah, maka dia perempuan lacur. Fahiya zaniyah kata Rasulullah, maka dia perempuan lacur. Kemudian yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dalilnya bisa dilihat di dalam kitab jilbab Al-Mar'atul Muslimah oleh Syekh Muhammad Al-Bani. Kemudian dalil ayat tentang wajibnya pakai jilbab bisa dilihat dalam surah An-Nur ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 59. Surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi ini tentang masalah pakaian diperhatikan dan ini mudah dan tidak berat. Dan akhwat yang lain juga berusaha untuk mendakwakan bagi wanita-wanita yang belum pakai jilbab. Begitu juga Ibu-ibu yang belum pakai jilbab, dianjurkan mereka untuk pakai jilbab. Karena ini hukumnya wajib. Kalau tidak, mereka berdosa. Dan terus-menerus berdosanya. Selama dia juga pakai jilbab, selama itu dia berdosa. Dan dosa yang lakukan bukan dosa kecil, dosa besar. Karena para ulama masukkan, orang yang terbuka auratnya, tidak memakai busana muslimah, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Bagaimana kalau dilakukannya setiap hari? Perbuatan itu. Jadi segera untuk taubat kepada Allah dan segera untuk memakai busana muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya saya sebutkan di sini tentang beberapa e, pendapat orang yang mengatakan bahwa Islam ini sulit. Islam agama yang menyulitkan. Ini saya jelaskan di sini kalau ada orang yang menganggap bahwa Islam itu agama sulit, agama yang sukar, agama yang berat, agama yang keras, dan yang lainnya, sampai ada yang mengatakan agama yang ekstrim, ini semua tidak benar. Ini pendapat yang batil. Kalau ada orang menganggap bahwa agama Islam ini berat atau sulit, itu disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, dikarenakan karena kebodohan dia tentang Islam. Kalau orang menganggap bahwa Islam ini agama yang sulit berat, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang Islam. Kemudian yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Sebab orang yang mengikuti hawa nafsu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang tidak sesuai dianggap berat oleh dia. Yang kedua disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang ketiga banyak berbuat dosa dan maksiat. Sebab yang ketiga yaitu karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu karena mereka mengikuti agama nenek moyang. Mengikuti banyaknya pendapat orang. Sebab agama nenek moyang ini menjadi pegangan bagi mereka. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran orang-orang kafir ketika diajak untuk beriman kepada liwa Nabi Muhammad mereka katakan saya mengikuti nenek moyang saya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u al alfayna alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Apakah mereka akan mengikuti bapak dan nenek moyang mereka padahal mereka tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sudah tegur. Dan yang perlu diingat lagi bahwa orang banyak, banyaknya masyarakat bukan ukuran kebenaran. Orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Karena itu kita harus perhatikan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Kalau ukur kita Quran dan Sunnah, bukan banyaknya orang. Bahwa Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Ya sampai di sini dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Baru sampai poin yang ke-6. 7, 8, 9 Allah Sesudah ini saya lanjutkan. Bidah ini sangat berbahaya. Yang membuat umat Islam ini hancur disebabkan karena perbuatan syirik dan bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Paling besar kemungkaran itu syirik. Yang kedua bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Makanya para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang bahaya dari perbuatan bid'ah ini. Dan kita seorang muslim atau muslimah hati-hati. Jangan karena masyarakat mengadakan perbuatan yang dianggap baik padahal jelas-jelas itu bid'ah, kemudian kita ikuti tidak boleh. Meskipun banyak yang melakukannya tidak boleh kita ikuti. Oleh itu jelas-jelas perbuatan bid'ah. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, Islam dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus Salih. Jadi Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus Salih. Yang dimaksud salafus Salih adalah para sahabat Nabi SAW. Seorang Muslim berkewajiban untuk mengikuti istibah, mengikuti manhaj salafus Salih. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115 "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira" Dan barang siapa menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan yang orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang menentang Rasul itu sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin maka Allah akan biarkan dia sesat dan Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Di sini disebutkan bahwa orang yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin yaitu jalannya para sahabat. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin yaitu jalannya para sahabat. Kalau mereka menyimpang dari jalannya para sahabat, maka Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Jadi kalau mereka menyimpang, tidak mau mengikuti jalan para sahabat, maka Allah biarkan dia sesat dan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi fatal kalau orang tidak mengikuti pemahaman salafus saleh itu fatal akibatnya. Dia sesat dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Jadi pemahaman salafus saleh ini wajib kita ikuti karena yang sangat paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang paling paham tentang Quran dan Sunnah yaitu para sahabat. Karena tidak ada lagi orang yang menerima wahyu uh, yang tidak tidak ada lagi orang yang menerima keterangan wahyu dari Rasulullah kecuali para, para sahabat. Ketika wahyu ini diperoleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan pertama kali kepada para sahabat, maka yang paling paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Dan mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Allah redho kepada mereka. Dan mereka pun adalah orang-orang yang redho kepada keputusan Allah. Dan mereka juga dijamin masuk surga. Mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu dan mereka dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik manusia. Khairun sebaik-baik manusia. Maka kita harus mengikuti jejak mereka. Kemudian beberapa hadis lagi yang lainnya, ya, diantaranya di sini disebutkan dari Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menggaris dengan tangannya, lalu Rasulullah bersabda ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda ini jalan-jalan yang bercerai-berai. Tidak ada dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabili Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad dari Mi Hakim dan yang lainnya. Jadi Nabi menggaris satu garis di kanan kiri di kanan kiri garis itu ada beberapa garis. Yang garis garis ini merupakan golongan, kelompok, pemahaman, keyakinan yang di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi garis-garis di kanan kiri ini yaitu merupakan gambaran tentang kelompok, tentang pemahaman, tentang aliran, tentang keyakinan yang menyalahi jalannya para sahabat. Yang jalan-jalan ini sangat banyak. Karena Nabi menggaris beberapa garis, banyak sekali kanan kiri. Yang Nabi sebutkan dalam hadis bahwa umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan 72 golongan ini mempunyai tokohnya, pemimpinnya yang mengajak kepada apa Yang mengajak kepada kesesatan itu. Makanya kita harus hati-hati terhadap jalan-jalan ini kepada kelompok-kelompok, kepada hizat, kepada pemahaman atau aliran yang kalau kita tidak hati-hati kita akan rugi dunia dan akhirat. Kita akan sesat di dunia ini dan kita akan menyesal nanti di akhirat. Jadi jalan selamat itu hanya satu, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kita kaji sekarang ini, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pemahaman yang kita yakini, pemahaman yang kita amalkan, pemahaman yang kita dakwakan, yaitu pemahaman salaf. Kita wajib berusaha untuk mengajak kaum muslimin agar mereka mengikuti pemahaman yang hak ini, pemahaman yang benar yang akan menjamin mereka selamat di dunia, akan menjamin kebahagiaan, akan menjamin kemenangan, akan menjamin kemuliaan dan akan menjamin mereka masuk ke dalam sorga. Itu jalannya, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Wajib kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Tidak boleh kita menyimpang dari pemahaman ini. Kalau kita sudah tahu tentang jalan ini, jalan selamat, maka kita wajib menempuh dan kita sabar dalam menempuh jalan ini. Jadi jalan ini jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan. Dan kita harus sabar terus menuntut ilmu syar'i dengan pemahaman salafus saleh yang kita akan diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kemenangan dan surga. Sedangkan orang yang menyimpang, Nabi sudah menyebutkan orang yang tidak mau mengikuti pemahaman salafus saleh, menyimpang dari manhaj salafus saleh, disebutkan dalam ayat ini yaitu mereka akan dibiarkan oleh Allah sesat dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa golongan-golongan itu banyak yaitu 72 golongan. Nah, kita hati-hati kepada pemahaman orang yang sesat ini. Dan kita harus mengikuti para sahabat karena mereka adalah yang paling baik hatinya. Untuk melihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud di halaman 7 itu tentang para sahabat Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abar hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan." qaumun ikhtarahumullah li suhbati الله wa li iqamati dinihi فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, hendaklah ia mencontoh para sahabat karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya dan paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asarnya karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi kita mengikuti pemahaman salafus saleh ini hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 dan 10, bahwa Islam ini dasarnya adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah. Setiap muslim wajib meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau seorang muslim sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengetahui maknanya bahwa makna la ilallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Rukunnya ada dua. La ilallah itu bahwa yang pertama La ilallah rukunnya nafi menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah dan mengikut eh, dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi tauhid ini menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi Islam itu asasnya tauhid. Mengajak umat ini kepada tauhid dan seluruh nabi dan rasul mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Tauhid artinya beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kita bernazar, menyembelih, takut, berdoa, berharap, tawakal dan lainnya hanya kepada Allah saja jika bentuk-bentuk ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah atau bersamaan ditujukan kepada Allah dan kepada yang lainnya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin adalah mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, Kemudian juga mendatangi kubur-kubur tertentu untuk meminta berdoa. Di sana ini termasuk perbuatan syirik. Jadi orang datang ke kubur wali-wali, kemudian ziarah ke kubur wali-wali dan mempunyai keyakinan bahwa wali-wali itu bisa menyelesaikan urusan mereka. Atau meyakini bahwa wali-wali itu dekat dengan Allah dan bisa menyembuhkan penyakit. Atau bisa memudahkan jodoh ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mereka tidak bisa menolak bahaya. Kemudian beribadah minta-minta di bulan tertentu, mempercayai jimat-jimat, ramalan bintang, menganggap sial dan sesuatu dan lainnya. Ini contoh-contoh kesyirikan. Syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang yang paling zalim di muka bumi ini. Dan dalilnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, "Inna la yaghfiru an bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian poin yang ke-10, ini bahaya-bahaya syirik sangat banyak ya. Saya sebutkan cuma sedikit saja. Bahaya syirik itu sangat banyak. Bahkan orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik dia akan was-was, susah dan tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan bahagia hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Justru dia akan hina selama-lamanya orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia akan disiksa di kuburnya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia tidak masuk surga. Diharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini peringatan untuk tukang-tukang sihir, dukun-dukun, paranormal, orang pintar, kemudian orang-orang yang biasa mengajak orang minta-minta di kubur-kubur. Ini peringatan buat mereka bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan bahagia. Orang yang berbuat syirik mereka akan hina selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik tidak akan merasa aman hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan barokah hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan bahagia. Orang yang berbuat syirik tidak akan mencapai kejayaan dan kemuliaan. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang berbuat syirik tidak akan masuk surga. Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini peringatan yang harus diperhatikan tentang bahaya bahaya dari kesyirikan dan akibatnya. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah karena seluruh nabi dan rasul mengajak kita untuk bertauhid. Kemudian poin yang ke-10 keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah memiliki banyak keutamaan. Jadi orang yang berbuat, orang yang bertauhid kepada Allah memiliki banyak keutamaan. Jadi keutamaan orang yang bertauhid ini sangat banyak. Di antara antara lain orang yang bertauhid kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Akan ditambah petunjuk oleh Allah. Yang kedua, orang yang berbuat orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan rasa aman dan tentram. Berbeda dengan orang yang berbuat syirik, tidak akan dapat rasa aman dan tidak akan tentram. Tapi orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan rasa aman dan akan mendapatkan ketentraman. Yang ketiga, tauhid merupakan penentu diterima dan tolaknya amal seseorang. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah. Kemudian tauhid merupakan sebab datangnya kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, orang yang bertauhid akan dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan orang tidak berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk surga. Kemudian man mata yusriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati dan orang berbuat syirik kepada Allah masuk neraka. Ada sini dari riwayat Muslim. Barang siapa yang mati dan orang berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia akan masuk surga. Kemudian tauhid ini juga keutamaan tauhid merupakan sebab datangnya kemenangan dan kejayaan Islam. Kemudian tauhid ini juga orang yang bertauhid akan dimudahkan oleh Allah dalam dia beramal. Akan dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan amal-amal kebajikan. Orang yang bertauhid akan dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Orang yang bertauhid kepada Allah akan dihibur oleh Allah dalam menghadapi berbagai macam musibah. Sebab kalau dia beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar baik dan buruk, maka dia akan terhibur dengan cobaan dan ujian yang dia terima, musibah yang dia peroleh, penyakit yang dia peroleh, bahwa musibah dan penyakit yang menimpa dia pada hakikatnya Allah sayang kepada dia setiap musibah, bentuknya apa saja musibah itu, kalau dia bertauhid kepada Allah, musibah itu akan ringan. Apakah itu penyakit? Apakah kemiskinan, kesusahan, kesedihan, kefakiran, kesulitan, atau penyakit-penyakit yang lain yang menimpa seorang mukmin dan mukminah, pada hakikatnya semua itu baik buat dia karena penyakit-penyakit dan musibah yang menimpa dia akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, kalau dia memahami tentang tauhid ini akan tenang hidupnya. Karena musibah dan penyakit yang Allah timpakan bukan untuk mencelakakan dia, bukan untuk membinasakan dia, tapi musibah yang Allah timpakan kepada dia baik buat dia karena sayangnya Allah kepada dia karena Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga dengan jalan diberikannya penyakit dan jangan jalan diberikannya musibah itu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau penyakit seorang mukmin dia harus sabar dan ridho kepada keputusan Allah pada kekatnya apa yang Allah tentukan buat dia baik buat dia dan akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan dari daurah ini dari poin yang pertama sampai poin yang sepuluh mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan dapat kita amalkan serta mudah-mudahan daurah ini akan menambah ilmu kita akan menambah iman kita dan menambah amal soleh kita serta bertambah baik keadaan kita baik tentang pribadi kita akhlak kita hubungan kita dengan orang tua hubungan suami istri, pergaulan suami istri dalam rumah tangga maupun dengan tetangga itu semakin baik. Akhlak kita semakin baik karena tujuan dari daurah ini tujuannya untuk itu supaya keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, memberikan barakah kepada kita, ditambahnya kita ilmu, ditambahnya kita hidayah dan ditetapkan kita di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين